Tidak akan mungkin problem rumah tangga itu habis. <clears throat> masalahnya selalu dinamis. Selesai satu muncul yang lainnya. Siapa yang menghayal ingin berumah tangga tanpa masalah itu suami istri saya yakin dua-duanya bisu Nah itu kalau ingin punya suami atau istri nggak cerewet, nikah aja sama wanita bisu. Atau aman banget, <clears throat> tidak pernah protes, nikah sama tiang listrik. Itu aman insya Allah. Nggak pernah nakik belanja, nggak pernah cerewet, nggak pernah bawel. Sebetulnya semua orang tidak ada yang ingin hidup sengsara. Apalagi rumahnya atau rumah tangganya terhempas sampai pintu KUA yang akhirnya cerai. Semua menginginkan rumah tangga utuh, harmonis, dan romantis. Tapi perbedaan antara rumah tangga satu dengan yang lainnya kemampuan untuk mencari cara menyelesaikan masalah. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang gagal. Sebetulnya kunci kebahagiaan itu mudah. Ini di bab satu dari buku One Heart menuju rumah tangga bahagia. Kita cuplik ya nanti karena kita ingin rata selesai dalam waktu satu jam sampai satu jam setengah. Habis itu tanya jawab. Kebahagiaan rumah tangga sebagaimana yang telah disebutkan di atas bukan karena banyaknya harta. Kalau itu yang terjadi, maka orang-orang yang kaya raya dari zaman Qarun, Fir'aun sampai sekarang mereka paling bahagia. Bahkan saya temukan Kristen Onansis mati bunuh diri. John Kennedy mati nelangsa. Bahkan Lady Diana mati menes, Bahkan putra-putra raja dan juga mereka orang-orang kaya banyak yang akhirnya mati bunuh diri atau kena obat terlana, terlarang yang paling mutaakhir adalah Michael Jackson. <clears throat> Mati perutnya penuh dengan obat. Dan tersedianya fasilitas mewah serta gaya hidup glamor. Tidak. sering sekali konsultasi masuk ke saya sampai ada yang bilang padahal istrinya CF suaminya manager, bilang Pak Ustadz saya itu ngiri sama security bagi pagi bisa gandengan sama istrinya Pagi-pagi masih bisa bercengkrama dengan penuh cinta kasih saya. Ternyata masalahnya satu. Istrinya CM, suaminya manajer. Gajinya pasti beda. Akhirnya setiap konflik nggak pernah terselesaikan. atau terpenuhi kepuasan hubungan suami istri. Kalau itu yang terjadi, lalat makhluk yang paling bahagia. Karena di antara sekian makhluk yang paling betah hubungan suami istri adalah lalat, Sehari penuh betah. Akan tetapi kebahagiaan sangat ditentukan oleh sikap tanggung jawab. Nah, ini. Ada nggak tanggung jawab suami atau istri? dalam meneruskan rumah tangga, dalam memikul beban rumah tangga bersama-sama. Dan kepedulian kedua pasangan terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Keduanya <clears throat> yang ngotot iya tidak bisa suami saja atau istri saja. Suami ingin melangsungkan rumah tangganya apapun yang terjadi tapi istrinya tiap hari yang disampaikan ucapan minta cerai. Salah sandal minta cerai. Itu. Gimana kalau seandainya salah tempat tidur? Kadang nggak cocok makanan minta cerai. Permintaan sedikit nggak terpenuhi, minta cerai. Maka benar apa kata Rasulullah, al-mukhtali'atu hunnal munafiqat, perempuan tukang nuntut cerai adalah munafik. <clears throat> Adanya kemauan dan kemampuan. Ini harus sejalan sinkron untuk menyelesaikan berbagai macam problem rumah tangga duduk ya ada kemampuan dan kemampuan nggak mau toh nggak ada kemampuan nggak bisa selesai suami istri dengan tuntas arif dan bijak contoh kadang ada masalah dan kebanyakan masalah rumah tangga itu muncul dari perkara kecil bukan perkara besar. Rata-rata perkara besar itu membuat suami istri tangguh. Besar perkara kecil. Ya, masalah mudik kadang bisa cerai. Kecil kan? Masalah <clears throat> mencari sekolah anak, <clears throat> masalah hubungan dengan mertuanya. Habis arisan ketemu keluarga cerai. Karena apa? Ada salah paham sama adiknya, sama iparnya. Kecil masalahnya. pelototin bibiknya aja minta cerai. Wah saya tersinggung mas dengan bebek kamu mas. Masa pelotot-pelotot? Emangnya gue apaan? Nah apa apaan? <clears throat> tersinggung. Udahlah pokoknya kalau kamu nggak bisa negor bibik kamu udah pilih salah satu bibik atau saya. Ah tuh. Ya pilih dua-duanya. Gak usah salah satu, dua-duanya. Memilih dua dari de, memilih dua-duanya dengan salah satunya mana yang lebih baik? Dua-duanya. Tapi egois yang membuat itu. Akhirnya apa? Cerai itu. Sampai ada perempuan tersinggung. Gara-gara istrinya ngomong, eh suaminya ngomong, dek, kayaknya bau minyak wangi ini kayak serimpi deh. Minyak wangi orang mati, <laughs> masya Allah. sering marahnya subhanallah. Itu minyak serimpi. Yang lebih fatal lagi, ya guyonan. Ini mas, ini ceritanya rumah tangga sudah lama ngontrak, pindah-pindah jadi kontraktor. Akhirnya apa? Alhamdulillah rumah baru Isinya semua baru, tempat tidurnya baru, semua baru. Apa ya dek yang belum baru? Istri baru kali. Wah, teng panas. Mas, jangan macam-macam ya. Ah, udah. Berang, perang Yudo. Terjadi. Makanya kuyonan itu juga harus hati-hati. Yang sensitif jangan suka diangkat mampu menjalin komunikasi yang harmonis kalau bicara jangan menang-menangan, jangan egois. Nanti kita akan bahas komunikasi macam-macamnya. Ada komunikasi emosional, ada komunikasi balas dendam, ada komunikasi permusuhan, ada komunikasi menang-menangan. Gitu ya. Ada juga komunikasi cuek. Diajak ya, bicara serius, istrinya, suami sibuk nonton TV, bolak lagi itu, ya. <clears throat> Harmonis dan terbuka serta bisa memadukan pandangan yang kompromistis dan tuntutan yang realistis sesuai dengan rambu-rambu syariat. Ini kunci. Intinya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan seseorang adalah hatinya. hati yang terpenuhi keimanan sehingga dia ketemu Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Sehingga Allah menegaskan man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sehingga dengan salian itu inti daripada kebahagiaan. Makanya Ibnu Hazm mengatakan di dalam kitab Al-Akhlaq Wasiyar Inti daripada kebahagiaan seorang itu bisa menghilangkan dari dirinya bunda gundah gulana itu cuma satu. Konsentrasi penuh kepada Allah dengan beribadah, dengan amal soleh dan orientasi semua ke akhiratan. Ya, itu tidak lebih dari itu. Jadi hadirin sekalian kalau sekarang ini segala sesuatu tercapai itu pasti mengalami kegundahan, kegelisahan. Kecuali tercapai ketemu Allah, ridho Allah dengan konsentrasi amal akhirat. Gak ada yang kita sesali. Gak ada yang rebut. Sukses kita beramal soleh. Itu Contoh orang sekarang sukses naik pangkat, kuda akan dihantui oleh pensiunnya. Yang pemimpin akan dijatuhkan oleh rakyatnya. Sukses mencari ridho Allah yang tidak ada gangguan. Ya, fokus amal keakhiratan. Sehingga setiap apa saja yang kita lakukan akhirat oriented itu nggak ada yang kita rugikan. Sampai kata Rasulullah, wa fi ahadikum sadaqah dalam kemaluan di antara kalian sedekah. Kenapa? Karena akhirat oriented. Kita didik anak, nyepulahkan anak, berjuang di masjid, di yayasan, di pondok, di sekolah. Kalau sudah akhirat oriented, nggak ada yang kita sesali, walaupun rugi secara dunia termasuk juga mendidik anak. Kok nampaknya hasilnya belum maksimal? Nggak ada yang perlu kita sesali. Karena pada akhirnya kata Rasulullah dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamu ajran. Dinar yang kamu infakkan untuk membina, mendidik, mengasuh anakmu, keluargamu yang paling besar pahalanya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke alinea berikutnya yaitu merubah impian menjadi kenyataan. Di sini berhiaslah karena maaf ada di antara eh, suami-suami eh, kadang-kadang sebetulnya tampilan aslinya ganteng tapi nggak kerawat jadi hilang gantengnya ada yang hilang 30 persen ada yang 50%, ada yang 70%. Ya. Kenapa? Karena nggak ngelawan. Dianggapnya itu bagian daripada kehidupan muda yang sudah berlalu. Salah. Abdullah ibnu Abbas mengatakan saya senang berdandan untuk istri saya sebagaimana aku senang istriku dandan untuk saya. No, sangat pusing. Ya, yeah kadang-kadang selama sampai ngepir kayak sobek terunda dibiarin nggak disetrika ini juga istrinya kemana arahnya itu yang salah juga istrinya makanya pelayanan dan perawatan itu akan nampak di suami itu jadi nampak walaupun kerja kerja nyata nggak dilihat orang nampak hasilnya Kadang-kadang suaminya ngaji, bajunya itu itu aja dibiarin. Terus di sini istri juga begitu. Kadang masya Allah dari belakang bau keringat, dari depan bau kecap, belum lagi causnya. Nih. Padahal Allah Rasul mengatakan Inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah itu indah, senang keindahan. Di dalam lafaz lain ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiba. Sampai Rasulullah SAW mengatakan intasilu yaumal jum'ah. Mandilah hari Jumat. Dari sini para ulama memberikan suatu kesimpulan wajib mandi minimal seminggu sekali. Tapi kalau gitu ya keterlaluan, Pak. Rumah juga ditata dengan baik. Rumah itu kalau bersih, tertata rapi, masuk itu juga nikmat, nyaman. Kadang-kadang Masya Allah maaf ada sebagian rumah udah sempit onderdil dalam berantakan di ruangan tamu ada di ini ada subhanallah giliran ada tamu repot kan itu Kenapa di sekalian Allah berfirman, "Wallahu ja'ala min buyutikum sakana." Surat An-Nahl ayat 80. Allah jadikan rumahmu itu tempat tinggal permanen untuk meraih ketenangan. Makanya kenapa bahasa rumah tinggal itu dalam bahasa Arabnya sakan dari kalimat sakinah tenang. Karena berharap orang itu punya rumah, bikin rumah supaya mendapatkan ketenangan. Itu dibikin. Ditata ruang tidurnya, ruang makannya, ruang tamunya, seperti itu. Selanjutnya badan sehat. Nah ini juga penting. Suami istri harus menjaga kesehatan. Kadang hadirin sekalian ada yang meremehkan berobat sehingga membiarkan dirinya sakit-sakitan. Akhirnya apa? Berkiprah tidak maksimal, mendidik anak kurang bagus dan juga berumah tangga, apalagi melayani istri, suami. Ya. Kenapa? Karena badan sehat itu separuh daripada aktivitas. Separuhnya badan kita lengkap onderdilnya, separuhnya kesehatan. Sehingga dikatakan oleh oleh, oleh Rasulullah, "Ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan, banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan. Apa? As-sihhatu farah. Dijaga. Dan Alhamdulillah sekarang obat itu macam-macam. Masya Allah. Yang kimia, yang herbal. Yang kita sekarang bisa dapatkan gratisan dari berbagai macam informasi dunia maya. Konsultasi teman dokter lewat telepon gratis juga datang ke rumah sakit juga ada yang murah dan murahan. Yang penting jangan sampai malpraktek. Itu aja. Itu berobat ke dokter hewan. Nah itu jangan. Ya. Masya Allah. Sekarang kalau kita lihat uh, fasilitas kesehatan itu subhanallah. Sampai Ibnu Qayyim memulihkan berobat ke dokter ini non muslim karena pentingnya kesehatan. Karena orang itu kalau sudah sakit-sakitan cepat tua, cepat elek. Ya, umur Masya Allah, baru 35, tapi muka udah 53. Karena boros. Ya. Kenapa? Enggak dirawat. Orang itu kalau kolesterolnya tinggi, muka itu hitam, ya kan? Kalau asam urat, berdiri susah, duduk susah. Gimana gesitnya? Padahal anak baru usia SD, kelas 6, kelas 5. Sudah gak bisa berdiri. Duduk susah, berdiri juga gimana umur 60? Itu, dirawat. Dan olahraga perempuan gak usah susah-susah juga di rumah. Loncat-loncat aja 50 kali. Selesai. Itu. Jangan yang berat-berat. Nanti dol ininya apa jantungnya repot juga. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman intinya wa ma ja'alnakum jasadan la yakuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin kami tidak mungkin menjadikan jasad tidak butuh makan. Maka makan itu yang normal. Ya. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Insya Allah tercenderung sehat. Kalau Bapak nggak percaya, lihat aja hewan-hewan itu. Kenapa nggak pernah punya rumah sakit? Dan saya sampai hari ini belum pernah melihat ada kambing asam urat Mas, kambing sampean kok pincang-pincang? Iya kali, asam urat nggak ada. Karena makannya normal. Gitu. Apalagi kambing jantung apa? Jantungan. Ya ada, sehat. Maling bisa dihitung. Nah, setelah itu hadirin sekalian kita akan bahas rumah tangga satu hati satu langkah. Yang pertama harus kita seragamkan adalah dalam menuntut ilmu. Kenapa hadirin sekalian? Ilmu adalah asas untuk menata pemahaman. Dan <coughs> pemahaman itu akan menentukan aplikasi. Kalau pemahamannya benar, aplikasinya juga benar. Makanya kenapa hadirin sekalian? ketika para ulama menafsiri firman Allah, "Ihdinas siratal mustaqim," ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam menurut Ibnu Mas'ud. Al-Quran menurut Ibnu Abbas, Kitabullah menurut Ali bin Abi Thalib. Berarti di sini artinya ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam Al-Quran seperti pemahaman, seperti berarti di sini ada sandar. Dan itu semua diraih dari ilmu. Sungguh sangat sulit untuk mencapai suatu kebahagiaan yang hakiki, dapat ridho Allah, amal akhirat, kalau ada asas ilmunya lemah. Makanya di sini Al Rasul mengatakan, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang dikendaki oleh Allah baik akan dipahamkan agamanya. Berarti kalau kita paham sebaliknya, siapa yang diinginkan oleh Allah jelek, sulit diajak untuk ngaji. Siapa yang diinginkan oleh Allah keburukan, sulit untuk diajak belajar. Dan keburukan berarti asasnya tidak mengenal ilmu din dan kebaikan asasnya mengenal ilmu din dan kita lihat di dalam tataran realita sangat fakta. Lihat rumah tangga orang-orang yang jauh dari dinul Islam. Asas penyelesaiannya adalah nafsu. Kalau nggak nafsu perasaan, kalau nggak perasaan adat. Mas di daerah saya yang perempuan, yang laki di daerah saya repot kan? Iya kalau masing-masing masih dari Jawa, dari Solo, dari Sumatera masih mendingan. Coba kalau Madura sama Solo Batak sama Solo. Nanti tari-tarian. Adat saya begini, adat saya begini, perasaan nafsu akhirnya apa? Rusak. Dan kalau seandainya dia merasa bahagia, itu puasnya adalah puas hewani. Karena seluruh kepuasan yang dasarnya nafsu adalah hewan, kepuasan yang dasarnya wahyu adalah nabi. Nah, ini kadang-kadang ma, ya, apa namanya kalau kita lihat kadang sulit untuk dibedakan. Ada orang merasa dapat kebahagiaan dua-duanya. Habis merokok puas nggak? Puas. Ya, habis uh, narkoba juga puas. Bahkan ada orang yang sukses lingkup juga puas. Sukses maling juga puas. Tapi puasnya dasarnya nafsu. Akhirnya membawa keburukan dan malapetaka. Beda dengan puas dasarnya naf'ah ini apa wahyu akan membuahkan kebaikan, kebahagiaan hakiki yaitu surga. Yang ini nanti akhirnya neraka, yang ini akhirnya surga. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau sekarang ilmu masing-masing minim tidak ada bahkan Nampaknya kalau seandainya bahagia Pak Itu hanya kebahagiaan alami Seperti rukunnya burung merpati dengan pasangannya, kambing dengan pasangannya, dan rukunnya makhluk-makhluk lain yang ada di hutan belantara. Itu saja. Kalau antum lihat ya, kalau antum lihat ada orang yang tidak beriman, ada orang yang tidak berilmu bahagia, itu seperti bahagia pasangan merpati dengan merpati dengan pasangannya. Hewan dengan pasangannya dan seluruh makhluk di hutan belantara mengalami itu semuanya. <clears throat> Dengan demikian, kebahagiaan itu tidak konotasinya puas. Tapi intinya adalah terakhirnya suatu cita-cita dan suatu kesuksesan sesuai dengan ridho Allah. Biarpun Pak, maaf, ada orang yang haji susah payah. Antum tahu ceritanya orang haji dari mulai awal sampai akhir. Enggak ada cerita enak. Tapi karena dia pulang membawa kata Rasulullah man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladahu ummuhu. Siapa yang haji tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, bahkan hajinya sesuai dengan sunnah Rasulullah, pulang seperti dilahirkan ibunya. Subhanallah. Ini begitu juga rumah tangga. Coba bayangkan betapa susah payahnya kita membesarkan anak jagai tahfid anak sampai hafal 30 juz. Kepuasan orang tua di mana? Subhanallah, anak saya ini nanti akan memakai saya nanti di akhirat. Mahkota yang lebih sinarnya daripada matahari terbuat dari sinar yang lebih cerah daripada matahari. Kepuasan. Walaupun kita susah, harus bangun malam, bahkan mengantarkan anak ke pondok, pulang pergi survei ke Jawa, ke Sumatera, nggak ada yang cocok. Susah. Tapi kepuasan kita dasarnya itu tadi untuk mencari kesuksesan sesuai dengan ridho Allah. Bahagia. <clears throat> Bagi orang awam yang mengikuti nafsu ini kan semuanya hal menyulitkan. Semua hal ini menafikan kebahagiaan. Ya. Oleh karena itu belajar itu dicanangkan oleh Rasulullah talabul ilmi faridatun ⁇ ala kulli muslim dan hadirin sekalian, bahagianya ilmu itu kalau sudah diamalkan. Maka ada juga titik jenuh. Ada orang yang sudah belajar dan belajar. Bahkan kalau bisa kita katakan belajarnya sudah sampai lumuteng. Sebelum ada dakwah di balik papan ini umpah ibaratnya sudah belajar tapi sampai hari ini kalah dengan yang baru mengaji, kalah dengan yang baru kemarin belajar. Kenapa? Karena ilmunya hanya sebagai gaya-gayaan, belajar hanya sebagai hiasan, belajar hanya nampang doang, belajar hanya untuk daripada di rumah bengong. Tuh, akhirnya apa? Nggak membekas. Maka kajian itu hasil utamanya adalah daya serapnya, bukan kehadirannya, bukan volume hadirnya, tetapi daya serap ilmu ke dalam perilaku. Ada nggak? Kalau enggak, bumerang. Karena al-ilmu bila amalin, kasajari bila mau. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Akhirnya kemana Pak? Berdiam untuk bakar-bakaran. Mendingan buat bakar roti. Mendingan buat bakar jagung, mendingan buat bakar ikan. Kalau buat bakar diri antum sendiri di neraka. Yang Rasulullah katakan, "Masalul ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatila tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti lilin menerangi orang lain bakar dirinya sendiri. Yang nanti di akhirat Dikatakan dalam hadis Bukhari ada orang yang dimasukkan ke neraka sambil muter-muter kayak uh, keledai yang sedang menggiling <clears throat> gandum. Dikerubutin orang banyak dan ditanyakan kenapa bulan kamu di sini? Bukankah dulu kau perintah kebaikan, larang keburukan? Iya, aku dulu perintah kebaikan, tapi pertama kali yang melanggar dan aku larang suatu yang dilarang, tapi aku pertama kali yang menundainya. Ini kasus Presiden yang sangat tidak kita inginkan. Nah, kedua, satu hati, satu langkah dalam menegakkan kepemimpinan. Maksudnya kepemimpinan rumah tangga yang sudah ada asasnya ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Ibu-ibu tidak akan selamanya wanita bahagia walaupun merasa itulah dari asas kebahagiaan, kepuasan saya. Kalau sudah bisa ngatur-ngatur suami, kalau bisa neken-neken suami, sehingga suami menjadi apa? Kayak pembantu, kayak budak, tidak berdaya. Bahkan yang jadi pemimpin istrinya. Nggak akan. Akan terjadi yang ada adalah error. Ya, error rumah tangga. Kenapa? Anda akan menyelisih sesuatu yang alami dan naluri asas yang telah diinginkan oleh Allah. Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kalau seandainya suami kurang berdaya menjadi pemimpin, ya berdayakan. Kalau bisa dikursuskan, kursus manajemen. Mas, lu kursus manajemen manajemen apa? Sekolah nggak punya, perusahaan nggak punya. Kan Mas menjadi pemimpin rumah tangga, biar agak berani gigit. Emang anak kurang gigitannya? Nah, itu. Enggak, saranin baik-baik. Masya Allah. <clears throat> ikut kajian, ikut kumpul-kumpul, ya dia dijadikan ketua sekali-kali. Calling ketuanya sama ini loh event organisernya, Mas, tolong deh suami saya itu jadiin ketua. Ketua apa Mbak? Ya ketua apaan aja deh. Mau ketua konsumsi, mau ketua ini biar jadi pemimpin. Latihan pelan-pelan. Alhamdulillah bisa ternyata ketua penjemputan Ustadz ketua pembagian buku, pokoknya ketua. Mereknya ketua aja. Soal masalah kerjanya nomor sekian. Yang penting pernah menjadi pemimpin. Wah ternyata pelan-pelan sukses sekali dua kali. Nah dipraktekin di rumah. Dek saya berhasil menjadi ketua pembagi minuman untuk Ustaz. Alhamdulillah. Nah tadi sekalian di sini para ulama mengatakan Ibnu Abbas diantaranya mereka kaum laki-laki pemimpin para istri sehingga wajib bagi seorang wanita mentaati suaminya dalam rangka mentaati Allah. Kenapa? Ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri dalam sekop rumah tangga itu suami. Dan suami ditaati dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi ulil amri itu bukan hanya umarok, bahkan pemimpin agama, ulama, pemimpin dunia, umaro, pemimpin rumah tangga, suami. Itu. <clears throat> Kadang ada pernah ada konsultasi di ke tempat saya. Suaminya nggak dibawa. Kenapa bu nggak dibawa? Pokoknya suami saya itu nggak laki-laki usah, Masa naik genteng saya, belanja bangunan saya. Ya salahnya ibu, ngapain naik-naik genteng? Suaminya aja suruh. Itu saya kerjain di situ sampai dua jam. Jadi akhirnya apa? Perceraian terjadi karena dianggap suaminya apa aja nggak khusus Dia yang jadi pendekar di rumah itu. Sampai membangun rumah sampai selesai katanya dia. Nyariin sekolah anak dia, hubungan antar tetangga katanya dia ya katanya saya bilang aja sekalian ibu kenapa nggak jadi tukang kepro aja sekalian <laughs> nah, itu kan gitu ini jadi ada sekalian aneh anak sarankan akhirnya bu sejelek-jeleknya suami itu tetap pemimpin sebaik hebat-hebatnya istri adalah mas'ul yang dipimpin ya bagaimana sekarang ibu menjadikan suami ini pemimpin Latihan pelan-pelan gini bu caranya. Kan ibu tadi ngeluh. Masa beli uh, alat bangunan rumah aja saya, cari tukang aja saya. Gini bu caranya. Kasih nomor telepon mas, tolong hubungin tukang ini ya. Ya, tapi nggak gerak-gerak bu. Iya ibu pertama kali bu. Ya nanti kan gerakannya bisa seka dua tahap, tiga tahap, bisa nanti operannya sampai lima. Sabar, lah kalau saya gerakannya udah 10, Pak, <laughs> gitu kan gitu. Jadi latih kasih nomor telepon. Nanti ibu nggak apa-apa sekali-kali yang memfull up karena mungkin kurang bisa. Nanti setelah itu beli bangunan juga gitu. Bapaknya yang suruh jemput, nemuin. Kalau gagal, ibu yang negesin. Pelan-pelan suami bisa belajar deh. Nganterin anak, daftarin anak ke masjid, ke TPA, ke sekolah. Juga begitu. Minimal didampingin. Ayo pak, sekarang temui kepala sekolahnya. Ini caranya suami istri yang bijak. Jangan semuanya dikangkangin. Kapan suami bisa jadi pemimpin? Sampai mati gak bakal bisa. Akhirnya apa? Saya dengar berita dua bulan sudah di pengadilan. Itu akte nikahnya. <clears throat> Hadirin sekalian selanjutnya <clears throat> Nah, dalam menumbuhkan ketaatan, ketaatan kepada suami dalam rangka mentaati Allah. Ibu-ibu sekalian, tidak ada sepasang kekasih yang paling berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga kecuali dua pasangan, dua kekasih yang saling mencintai, menyayangi, mengerti dan memahami. Namun semua itu tidak mungkin terwujud sebelum terpenuhi faktor yang paling penting yaitu ketaatan istri. Banyak orang tidak tahu sumber kebahagiaan inti. Dikiranya sumber kebahagiaan inti adalah berani sama istri, eh suami, maaf. Atau dia bisa melakukan del-del di luar dengan berbagai macam proyek. Tidak simple kok. Istri taat suami. Makanya sampai Allah kasih hadiah loh. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala jannah. Perempuan mana saja yang mati suaminya riba masuk surga. Dan Rasul mengatakan, "Mamin manim mamin imra'atin salat khamsaha wa shamat wa shamat sahraha." Ya, wa wa hafizat ya wa hafizat ba'laha wa wa farjaha ya ini ramai banget jadi terkabus ya Sekali lagi ya. ibu-ibu yang membawa putra putrinya, kalau memang tidak bisa diamankan di dalam ruangan, bisa dibawa keluar bu. Ya, yeah. kita lanjutkan. Jadi sunat sonat nah, ketemu ya. Wa atu'ad ba'laha dakhalat al-jannah min abwabiz zamaniyati sya'at. Perempuan mana saja yang sholat lima waktunya, yang puasa bulannya, Ramadan maksudnya, yang menjaga kemaluan, mentaati suaminya, masuk surga dari pintu delapan mana saja. Dan ibu-ibu, tolong diperhatikan, tidak banyak orang yang dipersilahkan masuk surga dari delapan pintu. Yang pertama kemarin kita sampaikan, orang yang ditinggal mati anaknya sebelum balik. Yang kedua orang yang mengucapkan من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق دخل الجنة من أبواب ثمانية شاء Itu. Atau siapa yang mengucapkan man qala ya man tawaddaa summa qala siapa yang wudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh dakhala al jannah min abwaabit thamaniyati sa'at tidak banyak yang masuk surga dari pintu mana saja yang delapan itu termasuk istri yang mentaati suami dan taat tidak lain adalah di dalam kebaikan sehingga Rasulullah SAW pernah dari Husain bin Muhsan berkata bibiku bercerita kepadaku dia berkata aku mendatangi Rasulullah untuk sebagian keperluanku kemudian dia berkata ada tu zaujatin anti apakah kamu punya suami qalat na'am qala fa aina anti minhu Rasul menanyakan bagaimana sikapmu terhadap suamimu kata orang tersebut qalat ma'aluhu saya tidak teledor illa ma'ajistu anhu selagi aku tidak mampu. Apa kata Rasulullah? kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Jangan begitu. Usahakan semaksimal mungkin karena suamimu itu surga nerakamu. Gak ada loh Pak ungkapan sampai kiai hebat aja nggak bisa dikatakan surga neraka saya ikut kiai. Enggak bisa. Ulama sehebat apapun dan jamaah itu serendah apapun tidak bisa mengatakan saya surga neraka ikut Imam Syafi'i. Ini Rasulullah mengatakan, "Innahu jannatuki wa naruki." Surga neraka. Dan hadirin sekalian, ini sekarang sudah banyak terjadi bagaimana istri mau menang dengan suami dalam pertarungan entah tinju apa taekwondo nggak tahu pokoknya ingin keluar menang padahal sampai Rasulullah pernah mengatakan bahwa hak zaud ada jadi hak suami atas istri laukan bihi kurhatun kalau seandainya dia punya borok ha kemudian dia cilatin awinta faramin kharahu atau hidungnya bercucuran sodi dan nanah audaman Sumattala'adhu kemudian dia minum ma'adzat haqqahu tidak bisa menunaikan haknya. Kenapa? Gini loh simple banget. Kalau istri itu salah, nerakanya tanggung jawab suami. Kalau suami salah, istri aman dari neraka suami. Itu. Enak kan? Enak. Itu. Makanya didukung, dimotivasi ya. Jangan sampai malah digrogotin. Dan ini juga ada Asma binti Sakan pernah datang ke Rasulullah setengah meminta kesamaan gender. Laki-laki bisa jihad, dia sholat Jum'ah jamaah, menghadiri jenazah. Sementara kita ya Rasulullah cuman kerjaannya hamil nyusuin dan ngurusin rumah tangga. Rumah ya ibaratnya orang kita dapur sumur kasur. Kata Rasulullah apa? insarifi ayyatuhal mar'ah pulanglah wa a'limi beritahu man khalfaki orang yang di belakang kamu minan nisa anna husna taba'uli eh, ihdakunna kebaikan anda di antara kalian terhadap suami kalian wa talabiha mardatahu dan mencari ridhonya wa tibaiha muwafaqatahu dan mengikuti seluruh titahnya ta'dilu dzalika kullahu menyamai itu semua. Ya, semua. Jadi dari dengan demikian kenapa rahasianya perempuan tidak diwajibkan jihad, sholat Jumat dan jamaah karena supaya maksimal menjalankan titah Allah waqarna fi buyutikunna tetaplah tinggal di rumah rahasianya apa disitulah surganya perempuan Pahalanya perempuan coba Pak bayangkan. Wa buyutuhunna khairun. Rumah kalian itu lebih baik yang dibuat bandingan masjid-masjidnya siapa Pak ketika itu? Masjidnya Rasulullah, bukan masjid Istiqomah loh. Masjid Rasul yang satu sholatan itu sama dengan seribu kali. Itu saja Rasul tetap mengatakan apa? Rumah kalian lebih baik. Nah ini yang jarang dipahami, yang aneh sekarang masjid aja tempat kebaikan masih tetap lebih baik rumahnya, apalagi mall, apalagi rumah sakit, apalagi perusahaan. Pahalanya di mana? Gak ada kecuali innamal a'malu bin niat. Niatnya aja. Makanya saya nanti kita akan bahas besok ya, besok kita akan bahas soal itu di Senjakala Bidadari. Kenapa sekarang ini terjadi kredit hidup? Laki-laki banyak nganggur. Bahkan kalau saya itu keliling atau lagi lewat <clears throat> apa namanya taklim di daerah industrial dari mulai Cibitung, Cikarang, Cikarang, Karawang, ya, Cikarang Barat, Cikarang Timur. Subhanallah Pak, asar-asar itu rentet panjangnya sampai setengah kilo Suami-suami jemput istri. Nanti sambil bocengan pertanyaannya apa? Mas, udah ngeliwat belum? Masya Allah. Mantap. Mas, anaknya udah dikasih makan belum? Udah. Mas, anak-anak udah dimandiin belum? Udah. Mas, anak-anak gimana sekolahnya tadi? Bagus. Subhanallah, kebalik, Yang tanya siapa harusnya itu? Aduh. Dan itu kalau Anda mau percaya, lihat aja Cibitung, Cikarang, Barat Timur, sampai Karawang. Semua bahkan kadang-kadang satu pabrik semua perempuan yang laki cuma apa security sama teknik itu bagian mekanikal itu karena nggak bisa naik aja itu kalau bisa naik ambil tuh perempuan sekarang hadirin sekalian terjadi mereka sendiri yang membuat momok, yang membuat masalah, bahkan marah bahaya dalam kehidupan. Akhirnya apa, Pak? Laki-laki nganggur bawaannya apa? Punya kekuatan, punya potensi, usia produktif, akhirnya negatif. Kenapa kata Imam Syafi'i? Saya bergaul sama orang sufi tidak mendapatkan kebaikan kecuali dua. Waktu itu seperti pedang. Kalau nggak gunakan untuk mukul kita yang digorok. Dan orang itu kalau nggak sibuk dengan kebaikan pasti dengan keburukan. Udah itu aja. Sekarang kalau potensi yang harus dikuras, laki-laki harus cari lubang, laki-laki harus di tempat uh, apa namanya tempat-tempat yang kasar, tempat-tempat bahaya, di hutan, di tempat penambangan. Oke, okay. kalau sebaliknya perempuan, masya Allah, yang jadi kurban paling pertama adalah anaknya. Itu. Tapi ya ini sudah menjadi suatu hal yang dianggapnya e, gaya hidup ya. Bahkan Rasulullah mengatakan salasun la tamassahumun nar, tiga orang yang tidak pernah disentuh oleh api neraka kata Rasulullah. Yang pertama almar'atul muti'atu li zawjiha, perempuan yang mentaati suaminya. Wal waladul bar li anak yang berbuat baik kedua orang tuanya wal abdul qadi haqqallah haqqa maula seorang budak yang bisa menunaikan hak Allah dan hak majikan secara baik. Nah, selanjutnya dalam menjaga amanah dan rahasia. Satu hati, satu langkah dalam menjaga amanah rahasia. Bapak Ibu sekalian, rumah tangga tidak sepi dari amanah dan rahasia. Kehormatan amanah. Ya, dan secara umum rahasia itu ada dua. Rahasia rumah tangga secara umum belanja, masalah pemasukan uh, hidup, masalah mungkin anak dengan hubungan orang tua, masalah dengan ketetanggaan, dan rahasia khusus yaitu rahasia hubungan intim. <clears throat> ya, bahkan hadirin sekalian, para ulama mengatakan makruh mendekati haram membicarakan masalah jima yang tidak ada kebutuhan emergensi daruratnya, kepentingannya. Kalau penting seperti masalah fikih, kalau penting masalah-masalah kaitannya dengan pendidikan. Memang Allah Rasul mengatakan, "Inna Allah la min minal haqqi syai'a." Allah tidak malu tentang sesuatu apapun yang memang itu syar'i. Tapi kalau nggak ada uh, pentingannya, kadang-kadang ada yang ya apalagi punya istri lebih dari dua, tiga, mancing-mancing manasin suaminya. Wah, istri saya yang pertama hot, yang kedua hot, yang ketiga apa? Jos gitu. Ini nggak boleh. Haram. Ya. ya. Ini apa? Haram. Karena Rasulullah SAW sendiri menegur keras. Ada seorang yang bicara ngumpul-ngumpul tentang itu. Sehingga apakah mereka membicarakan masalah hubungan suami istri? Ada seorang yang sahabat mengatakan, "Ya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Dzalika fa inna ma dzalika mithlu syaitan." Ilaqiya syaitana fit tariq faghasyaha wan nasu yanduruna ilaihi. Itu seperti setan laki ketemu setan perempuan di jalan digauli, dilihat orang banyak. Bedanya cuma nggak melihat gambar aja untuk cerita. Sama. Makanya haram. Bahkan diumpamakan Rasul setan, Pak Bu. Tidak mungkin Rasul mengumpamakan setan kalau nggak jelek. Nggak hanya sekedar makruh. Tidak hanya sekedar sekarang eh, makruh tanzih atau ini haram menceritakan hubungan suami istri tanpa adanya kebutuhan. Apalagi hanya sekedar manas-manasin, hanya sekedar ledek-ledekan, atau menjadi obrolan kosong waktu untuk mengisi kekosongan waktu. Itu semuanya adalah syaitan. Mendingan mengkana yuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diam. Nah, dalam menempuh kesederhanaan ini penting, masya Allah. Hadirin sekalian, wasalihatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Suksesnya rumah tangga bukan tadi bisa membelanjakan berapa nilainya. Bukan berapa yang dimilikinya Tetapi ada sekalian bisa bersikap sederhana. Sederhana itu apa? Dulukan pola daripada gaya. Pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Dan yang tidak kalah pentingnya. Pahami kondisi hidup. Jangan suka menyamakan kemampuan dengan orang lain. Itu saja. Sekarang dulukan pola daripada gaya. Gaya dulu apa sih sekarang in ini hebatnya? HP aja minta yang 7 juta. Pokoknya kalau nggak 7 juta nggak mau saya. Padahal fungsinya cuma tiga. SMS foto-fotoan sama apa? Telepon, telepon, SMS foto-fotoan. Paling juga apa namanya buat buang-buang waktu. Yang sekarang maaf Pak, ini nggak tahu istri-istri Bapak di sini. Seringan melihat mukanya Bapak apa mukanya HP. Istri bapak. Iya. Sampai Masya Allah. Kemana-mana dia HP. Keluar belanja dia HP. Sampai bukain pintu suami. Lihat HP. Nah, Subhanallah. Sampai lupa tuh mukanya suami kayak apa. Kenapa? Seringnya melototin HP. Ya coba aja. Belum apa namanya WhatsAppnya, belum ini Twitternya, belum lagi BB-nya, belum lagi Facebooknya, itu. Semua diratain, yakin deh. Tiga jam, empat jam. Coba bayangkan berapa kurma tumbang kalau kita baca subhanallah. Yang kata Rasulullah, Man qala subhanallah wa bihamdihi marratan hurisat lahu nahlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi sekali ditanamkan satu pohon kurma di surga apalagi hanya sekedar kirim-kiriman foto. Ngapain? Kirim-kiriman foto. Kadang-kadang kabar ketek dikirim. Subhanallah. Ini kurang kerjaan. Itu. Moto apa aja aneh dikirimin temannya. Mbak, nih mbak, ketek saya dapat dari Kalimantan. Itu. Terus ketek Lombok mana? Itu. Ini semuanya sia-sia padahal kata Rasulullah min husni islamil mar'i tarku mala pertanda kebaikan seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Oke, taruhlah Bapak Ibu sekalian nggak bisa menghindarkan dunia ini. Tolong hindarin kirim mengirim gambar, apalagi gambar pribadi. Ya, boleh gambar pohon cemara kirim. Tuh, syukur-syukur ada salibnya. Itu, <laughs> ya eh mangga lagi buah, kirimin nggak apa-apa. Nih mbak gambarnya, buahnya saya makan, itu. Jangan gambar manusia, gambar makhluk. Dan nggak usah, yang penting kebutuhan saya HP. Ya, contoh saja HP saya ini harganya cuma 300 ribu. 300 ribu kalau bekas. Ya. Ya. <laughs> Itu. Ya. Iya. Praktis nomornya dua, nah kan enak. Satu buat pribadi, satu buat bisnis. Kalau punya bisnis, untuk sekolahan, untuk jamaah yang telepon jamaah ini, yang ini untuk enak dua. Nggak usah masuk Allah, ngapain HP tombol tiga? Nanti kerepotan yang bunyi mana sampai apa? Nggak keambil. Ini yang mana yang bunyi? Suaranya sama lagi. Duh. Apalagi orang Indonesia kalau di Mekah, fungsinya cuma satu, foto tiang masjid dibutuhin semua. Tuh, orang umroh aja 10 agenda gimana haji? Makanya rukun haji yang kelima foto-fotoan. Nah, dari sekalian sudah. Nah, dulu kan kebutuhan daripada keinginan, Pak. Soal pengen bu, apa sih yang nggak pengen? Ada baju baru pengen ganti, ada celana baru pengen ganti, mobil baru pengen ganti. Butuh nggak? Ah, butuh nggak? Kadang-kadang maaf sebagian ibu-ibu ngumpulin perabot rumah tangga itu dari bujangan sampai anak lima. Nggak pernah dipakai, wajan tengkurap terus. Itu dandang nggak pernah kepake. Cuman apa? Hobi. Pengen, wah ini kayak yang bagus beli. Bagus beli, nuku. Itu dandang hmm, tengkurap aja anak-anak lima. Gimana? Suami kerja nggak pernah pulang. Dia jajan terus, nggak pernah. Akhirnya apa? Nganggur. Makanya sering kita mengumpulkan barang yang tidak manfaat, sering kita menyimpan suatu barang yang kita tidak gunakan. Yang namanya disimpan pasti nggak digunakan. yang kita butuhkan itu nggak banyak kok. Contoh aja makan yang masuk berapa? Udara yang masuk berapa? Angin yang masuk berapa? Air yang masuk perut? Yang sekian banyak hektaran yang masuk ke mulut kita, ke hidung kita angin berapa? Nggak banyak. Cuma memang yang banyak itu mata. Mata itu sering menipu mulut. Mulut menipu perut. Nah, itu ketipu-tipuan. Ya, antum lihat makanan, masya Allah enak semua. Yang yang bilang enak pertama kali siapa? Mata. Coba orang buta, nggak ngerti kan? Yang penting subin makan. Yang pertama kali mak bilang enak apa? Mata. Mata nipu mulut, mulut nipu perut. Akhirnya apa? macam-macam penyakit yang timbul. Sehingga Rasulullah mengatakan di antaranya tiga yang mensukseskan kita adalah wal qasdu fil ghina wal faqri bisa bersikap sederhana dalam keadaan miskin dan kaya dalam keadaan lapang Pak Bu kalau orang itu sederhana ibarat itu ti, e, apa namanya berposisi di tengah kemiskin 50%, kekaya 50%. Jadi enak, kesananya enak, kesananya enak, siap gitu loh. Karena orang itu kalau terlalu berlebihan, nanti giliran nggak ada yang repot. Terlalu ngirit, kalau kaya juga repot. Apa? Jadi orang kaya baru yang sok. Jadi tengah. Mau kaya, punya uang siap, nggak punya uang siap. Di mana? Di titik sederhana Titik sederhana itulah netral 50%, 50%. Apa caranya? Dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Itu yang ditempuh oleh Rasulullah. Salafus saleh para sahabat dan tabi'in. Ikhwan, Ibnu Mubarak itu kaya raya loh Pak. Ibnu Mubarak itu tiap tahun nyajikan orang berapa? Ya dermawan, ya jihad, ya ulama, ya li tafsir, hadis, apa saja. Subhanallah. Gak ada kebaikan yang ngumpul seperti Ibnu Ibnu Mubarak di kalangan ulama tabi'in. Tapi subhanallah hidupnya tetap sederhana. Ya. Dan caranya juga tidak kalah pentingnya. Terima ya, terima apa adanya, jangan menuntut yang seharusnya. Hasil pasangan terutama suami. Karena Allah mengatakan waman qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Siapa yang diberikan oleh Allah rezeki pas-pasan, hendaknya memberikan infak sesuai dengan kemampuan. Jangan kita sekarang ini harusnya harusnya. Apalagi ngelirik di tangan orang, Mas. Teman kamu aja Mas yang S1, kamu kan S2, udah punya rumah Mas. Loh, emang S2 menentukan rumah? Ada yang nggak punya S sama sekali, Pak? Koron itu es berapa? Enggak ada. Bahkan ada suatu asar Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa a'tad liman yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan tidak cintai dan memberikan agama kepada orang yang dicintai itu. Realita. Dan berapa banyak orang dibikin miskin oleh ilmunya, oleh profesi ulamanya. Makanya sampai sang penyair mengatakan, Innal faqih wal faqir wa inna mara'ul faqih tajamma'at atrafuha. Orang faqih dengan fakir itu hampir sama. Cuman beda di roknya sama haknya. Pak, antum lihat tulisan faqih. Sama fakir. Bedanya apa? Kalau antum lepas haknya jadi rok, sudah jadi fakir. Kalau roknya orang fakir itu begini, ngatong. Uang fakih begini, itu jadi hak kan? Coba lepas haknya jadi roh. Fakir udah. Cuman rohnya orang fakir itu begini, nggak ngatong. Miskin tapi nggak tahu orang-orang karena memang jaga diri, rohnya dilipet. Tapi orang fakir bener rohnya ngelewer. <laughs> Ya, ngatong sana sini. Akhirnya jadi fakir. Makanya fakir itu kalau begini ngeri. Nggak jadi fakir tadi jadi fakir. Beda cuma hak sama roh. Rohnya antum lepas saja haknya. Turunin, Ngatong. jadi fakir. Dengan demikian jaga diri. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya masalah anak ya. Ini ini juga dalam mencetak anak soleh ini harus kompak juga. Terutama istri ya dalam menyusui anak. Nah ini Pak ya Ibu-ibu nyusuin ASI dan faedahnya di sini saya jelaskan dari saya nukil dari berbagai macam komentar ahli di antaranya adalah dari uh, salah seorang pakar dari UNICEF ya mengatakan pemberian ASI secara baik akan mendukung kekebalan bayi sehingga terhindar dari penyakit diare dan penyakit kanker. Pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau <clears throat> cairan kepada bayi selama enam bulan pertama akan dapat menyelamatkan nyawa setara lebih dari tiga puluh ribu anak setiap tahunnya. Sementara pemberian ASI sampai usia 2 tahun dengan tambahan makanan pendamping dapat membantu pertumbuhan anak untuk mencapai potensi mereka secara optimal sehingga ASI bukan hanya untuk kesehatan bayi melainkan juga untuk kesehatan sang ibu. No, nah, itu. Ini sudah sepakat. Ya, ini orang orang-orang non muslim yang bicara <clears throat> sesuai dengan Al-Qur'an ya wa fisaluhu fi amain di, di eh, sampai setelah dua tahun mengawasi perkembangan anak Nah, ini orang tua harus detail dalam mengawasi kalau pertumbuhan kaitannya dengan tubuh perkembangan kejiwaan itu dari mulai nol sampai empat tahun, lima tahun bagaimana Lima sampai delapan tahun bagaimana? Rasul saja itu memperhatikan Bapak. Lihat, perhatikan hadis Rasulullah. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sinin. Perintahlah anakmu umur tujuh no. Mengenali Rasul. Jadi kalau ada orang sekarang bilang mengenali perkembangan anak, usia anak, kejiwaan anak itu ilmunya orang kafir. Enggak benar, kafir siapa? Rasul kafir ente. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribu 'alaiha wa hum ashru wa abna'u ashri sinin. Pukullah ketika umur 10 tahun. Berarti di sini ada tahapan pemukulan. Ada sanksi-sanksi itu harus memperhatikan jenjang umur. Umur 1 sampai 7 bagaimana bentuk sanksinya, 7 sampai 10 bagaimana bentuk sanksinya, 10 sampai 21 bagaimana sanksinya. Ini Rasul memperhatikan jenjang umur kejiwaan, perkembangan anak. Oleh karena itu ada sekalian, seorang ibu, seorang bapak harus mendalami betul, mengawati betul apalagi karakter. Karakter anak beda-beda bersama perkembangan tubuhnya ya perkembangan jiwanya, pertumbuhan tubuhnya. Contoh sekarang ada anak yang gesit, ada anak yang pendiam, ada anak yang sekarang sedang-sedang saja. Ini orang tua jangan sampai menyamakan. Contoh saja kecil, hafal apa pencapaian dalam masalah ikro. Ada orang tua yang dapatin anaknya sudah usia SD kelas 3 belum juga tamat padahal adiknya atau kakaknya belum masuk SD sudah tamat loh kan. Ternyata hadir sekalian itu bukan suatu aib. Ternyata penyampaiannya nanti kalau sudah usia SD SMP lebih cepat. Lebih dulu hafalannya. Nah ini yang paling penting bagi orang tua bagaimana mengenali dengan baik perkembangan anak, sinkron dengan pertumbuhan tubuh, sinkron lagi dengan karakter anak. Anak ini pendiam ke? anak ini uh, geraknya aktif atau apa? Apalagi di sana ada beberapa kebutuhan khusus yang harus kita tangani. Selanjutnya, meluruskan akidah dan akhlak. Pengenalan umur 1 sampai 5 itu yang paling penting tekankan kepada makna syahadat aja. Sambil terus kita kenalkan Allah sebagai pencipta kita. Allah memberi rezeki kita. Allah yang menciptakan alam itu saja terus Nanti kalau sudah umur 7 sampai e, eh, 12, kenalkan rubu uluhiyah, jangan rubu rububiyah. Kalau umur 1 sampai 5, 6 itu rubu rububiyah aja dulu. Karena dia belum wajib untuk menunaikan ibadah. Rububiyah aja. Jadi Allah menciptakan kita nih loh. Kalau, kalau anak tanya, kadang-kadang tanyanya begini. E, Allah bentuknya kayak apa Pak? Atau bi? Bagaimana cara menjawabnya? Atau kita, eh tutup mulut? Enggak, kita alihkan kepada sesuatu yang positif seperti orang Badui pernah datang ke Rasulullah ya Rasulullah kapan kiamat dia alihkan Rasul apa yang kamu siapkan ya penting itu begitu juga orang tua caranya gini kamu tahu nggak mobil uh, api itu oh tahu mobil apa itu Honda yang bikin Honda kayak mobil nggak bentuknya nah udah mulai iya ya yang bikin mobil nggak kayak mobil. Yang bikin kursi nggak kayak kursi. Berarti yang bikin alam tidak seperti alam. Cuma zat Allah tidak bisa dilihat, bisa dimak, dicerna, di ini. Gaib yang kenalkan kepada kita adalah sifat-sifat Allah. Nih Allah maha penyayang lihat. Sayangnya Allah ngasih hujan kita. Sayangnya Allah ngasih langit sama kita. <clears throat> ngasih matahari sama kita. Coba minum air Siapa yang ngasih air? Allah. Kasih nanti makanan. Enak enggak? Siapa yang ngasih? Allah. Dan seterusnya sehingga anak itu akan terarah kematangan pada rububiyah. Nah nanti kalau sudah umur 7 sampai 12 sudah uluhiyah. Karena sudah Rasulullah katakan. Muru awladakum tadi. Perintahlah anakmu untuk sholat. Ini soal masalah kaitannya tahapan-tahapan. Bahkan Rasulullah mengatakan pukul kalau sudah umur 10 tahun. Wafarriku bainahum fil madajik. Pisahlah dalam tempat tidurnya. Sudah kita kenalkan fikih. Ya Juno soal masalah fed, soal masalah kenapa sekarang harus dipisah harus sudah kenalkan jilbab kalau perempuan, kalau laki sudah harus kita kenalkan tentang hodul basor, melihat uh, apa namanya pornografi itu hukumnya bagaimana sudah mulai ditanamkan makanya uh, kelas SMP kita kita tekankan beda dengan SD kalau SMP bagaimana anak remaja ini kita tanamkan hal-hal yang kaitannya dengan wafariku masa Allah pak kenapa Rasul menekankan wafariku bainahum al bainahum al madaji karena seksualitas anak saat itu lagi mekar-mekarnya ya ya sensitif sensitif skip mereka itu sudah mulai ke, uh, connect dengan lawan jenisnya kalau kita bisa lawan bukan lawan ya sama sejenisnya ya, sejenis gimana sih sama perempuan lah kalau lawan berarti musuhan ya padahal nanti akhirnya teman dalam rumah tangga makanya istilah lawan jenis itu harus kita hindari karena Rasulullah mengatakan Anisa nisa ikurijal perempuan itu teman laki nggak ada lawan yang bikin lawan itu orang kafir Ya. Kita harus mulai Rasul hanya menggunakan bahasa pisahlah di antara mereka dalam tempat tidurnya. Maksudnya di sini kita harus perluas maknanya fikih yang kaitannya tentang masalah-masalah hubungan seksual, masalah-masalah pemahaman tentang uh, apa pendidikan seks, tentang masalah-masalah kaitan hubungan dengan perempuan laki harus sudah kita kenalkan. Dan kita juga tidak harus kayak orang Eropa gurunya praktek. Enggak, ajarin aja pikir nikah, selesai paham tuh tentang masalah bagaimana uh, hubungan seksual, pendidikan seks. Ajarin aja junub, mandi junub, sebab-sebab mandi junub apa? Mimpi basah, head, nifas, perhubungan suami istri. Kenal. Sudah dengan otomatis itu. Enggak usah kita bikinin buku khusus yang umpamanya Kama Sutra. Ngapain? Itu. <clears throat> Unta aja nggak usah kamar sutra anaknya banyak kan? Dalam mengelola harta, kalau mengelola harta hadirin sekalian ini penting. Nah, suami-suami mohon diperhatikan, istri-istri mohon diperhatikan. Harta di tangan istri itu ada dua, harta suami, harta sendiri. Oke, okay? harta suami ada tiga harta yang wajib diambil kalau nggak dikasih boleh diambil walaupun nggak izin yaitu suami yang pelit nggak beri memberi nafkah secara normal nomor dua harta suami yang memang di tidak eh, walaupun tanpa izin tidak apa-apa yaitu harta yang sepele tidak mahal contoh umpamanya oleh-oleh dari umroh haji Istrinya tiba-tiba bagi-bagi ke tetangganya. Nggak ada masalah tanpa izin suami. Karena itu yang itu wajar. Atau ada apa umpamanya eh, apa pakaian bekas. Tapi kalau mobil bekas jangan. Nah yang ketiga harta mahal. Ini, ini wajib izin. Nah disinilah maksud hadis Rasulullah bila perempuan memberikan infak dari harta suami dapat pahala separuhnya, maksudnya harta sepele. Dalam hadis lain yang nampaknya pertentangan, bila istri menginfakkan harta suami tanpa izin, mengganti separuhnya, maksudnya harta yang mahal. Jadi nggak ada pertentangan di sini. Saya jelaskan e, semua tentang masalah-masalah e, harta ya. Bahkan uh, di sini la yajuzu limra'atin amran fi maliha idza malaka zawjini. Uh, eh, maaf, la tunfikil mar'atu syai'an min baiti illa bi idzni zawjiha. Ya. Tidak boleh seorang perempuan menginfakkan harta e, uh, di rumahnya kecuali atas izin suaminya. Faqila ya Rasulullah wala ta'am. Meskipun makanan qala dzaka afdalu amwaliha itu harta yang paling mahal, maksudnya makanan secara banyak. Kalau sepiring dua piring sisa nggak apa-apa. La yajuzu limra'atin atiyatun illa binni zawjiha. Tidak boleh sang istri memberikan harta kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Tetapi di sini ada hadis Iza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha. Jika sekarang perempuan menginfakkan hasil harta suaminya an ghairi amrihi tanpa perintahnya falaha nisfu ajrihi dia mendapatkan separuh pahalanya ini maksudnya jenis harta yang kedua tadi yang pertama wajib diambil yaitu jatah nafkah kalau enggak dikasihkan ambil tanpa izin dan enggak mencuri yang kedua boleh tanpa izin yaitu harta yang murah sepele enggak ada nilainya Harta yang ketiga, harta yang mahal. Ini harus izin kalau enggak ganti separuhnya. Umpamanya adiknya datang dikasih motor. Ya mas, motornya saya kasihkan ke adik ganti separuh. Nah sekarang harta istri sebaiknya izin suami. Walaupun seandainya kalau tidak izin nggak dosa. Tata keramanya sebaiknya. Kenapa gini loh Pak Bu? Ya rahasianya. Walaupun ini duit-duit gue. Saya yang kerja keringet saya. Ngapain suami ngatur? Ini nanti akhirnya terjadi egoisme. Akhirnya suami juga begitu. Nanti akhirnya terjadi uh, pengaturan harta yang sangat apa ya sangat kaku. Ada yang kadang-kadang di rumah tangga motor aja dikasih ini label motor istri pinjam satu kilo ganti setengah liter mobil suami, dan semua dimerekin. Ini kaku ini. Kaku, jangan nggak usah begitu. Nanti kalau pinjam juga pakai pom. E, tanya, dek mau berjalan berapa kilo nih? <laughs> itu masya Ini sekolahan apa mas? Itu. Ya harus pakai pondok. Ini kan duit saya, harta saya. Hmm, ini iya, kaku namanya. Fleksibel, tapi ada arahan. Ada etika. Masalahnya Pak, Bu, walaupun nggak wajib, istri tetap izin. Afdol. Kenapa? Karena kalau sekarang istri dibebaskan belanja, ngeluarin uang belanja, nanti iya kalau terus megang uang. Kalau enggak, hilang uangnya, masih kebiasaannya. Yang repot sopo? Suami nih. Kebiasaan belanja bebas, beli bebas, ke mall bebas, borosnya bebas, nggak ada kontrol dari suami. Iya kalau suami punya uang, dia punya uang terus. Kalau enggak, ayo hilang uangnya, sisa apa? Kebiasaannya. Yang repot siapa? Suaminya. Nah inilah pentingnya komunikasi, koordinasi, ngomong. Kalau seperti itu insya Allah akan ada kebaikan. Ya, suami minimal ngasih masukan. Mas saya mau beli burung mas. Lo ngapain deh perempuan beli burung ya buat untuk hiburan lah daripada di rumah bengong ya, subhanallah nggak pantas perempuan punya burung umpamanya kalau gitu saya mau melihara ikan arwana. <laughs> Ya apalagi ikan arwana. Ngapain? Melihara saya aja susah loh. <laughs> Melihara ikan arwana. Udah diarahkan. Kadang-kadang ngaco. Hal yang nggak perlu dibeli, yang perlu nggak dibeli. Nah, suami dan arahan ini penting dalam rangka etika dan kebaikan bersama. Bukan wajib. Dalilnya bukan wajib dari mana? Pernah Rasulullah memotivasi perempuan untuk infak, langsung ada yang lepas antingnya, giwangnya. Rasul nggak mengatakan sudah izin sama suami kalian belum? Enggak. Ini menunjukkan gak wajibnya. Cuma para ulama memberikan suatu arahan dari hadis Rasulullah ini, dengerin, ini yang asas kita etikanya harus izin. Rasul mengatakan la yajuzu limra'atin fi fi amrin fi maliha. Tidak boleh bagi perempuan men, membelanjakan hartanya idza malaka zaujuha ismaha kalau suaminya masih punya hubungan ikatan nikah normal kecuali atas izin suaminya. Nah, digabungkan dengan dua hadis tadi, jadi izin secara etika tidak wajib secara dalil tadi wanita Rasulullah SAW diberikan suatu nasihat untuk infak sodako langsung dia melakukan melepas anting uangnya. Rumahku taman surgaku di sini jaga jauhi suasana kisruh dan keruh. Ya, kadang-kadang ada sebagian istri nggak puas kalau nggak nggak nggak bikin suami itu nyesek dadanya. Pokoknya rumahnya itu kalau sepi sedikit aja kayaknya malah sedih. Rumah kok sepi banget. Akhirnya apa dibikin lakon macam-macam. Yang suami dituduh selingkuh, yang suami katanya kurang belanjanya, yang suami macam-macam sehingga apa? panas terus. Nah, bahagia kalau seperti itu. Nauzubillah. Padahal Rasulullah mengatakan, "Laisal mu'min bita'an walal la'an walal fahis walal badi." Seorang mukmin itu tidak gampang mencela, mengutuk, ya, omong kotor dan eh, apa namanya pedes mulutnya. Kemudian setelah itu turutin kemauan suamimu. Jadi hal-hal yang sifatnya apalagi mubah, bagi istri tidak usah terlalu tegang. Contoh saja main sama temannya, tidak perlu banyak dicurigai, apalagi untuk tujuan positif. Daurah jauh sedikit aja, Mas, diukur meterannya berapa Mas? Kita sepakat Mas, bikin MOU. Pokoknya kalau daurah jarak lebih dari 50 kilo nggak boleh. Ini nggak bagus. Ya kecuali nggak benar suami mancing. Itu tolong dikontrol. Nanti lama-lama mancing janda, repot. Hey, <laughs> itu kan gitu. Mancing, hobi mancingnya jadi pelihara. Subhanallah. lima jam dapat gabus cuma tiga, Ikan mujairnya dua. Coba lihat tuh Toyota. Jepang mancing di Toyota. dua menit Pak dapat Innova satu, Rugi kita udah terbuang-buang waktu, sholatnya terlantar, anak terlantar. Kadang-kadang memang ada sebagian, makanya saya sering katakan orang mancing itu hobi orang konslet. Gimana gagal konslet? Disuruh nemui ikan sama istri dipilih ikan. Nah itu kan konslet. Nah di sini kita atur. Nah setelah itu hadirin sekalian juga usahakan ranjangmu tetap bergairah. Nah di sini yang sekalian dirawat dengan baik, bukan suatu yang aib antar suami istri berbicara berkomunikasi soal masalah hubungan seksual. Rasul saja sampai mengatakan kok, "Idza da'a rajul imratahu ila firasihi wa lam ta'ti fa bata ghadban 'alaiha la'anatul malaika hatta tusbih." Mana eh, jika laki mengajak perempuan istrinya maksudnya ke tempat tidurnya menolak maka semalaman dia marah nggak terima maka dia dikutuk malaikat sampai pagi kadang-kadang sebagai istri katanya hujan alasannya dingin kalau kemarau alasannya panas lah kapan padahal musim cuma dua itu subhanallah ini nanti pindah haluan repot ya itu padahal haluan ini banyak itu. Kalau istri kan haluannya cuma satu, final. Apalagi formulirnya masih 03. Nah, ini dijaga. Itu ya. Dan di sini Masya Allah ya, Ternyata dalam masalah hubungan seksual ini kata Rasulullah, "Idza da'ar rajul zawjatahu li hajatihi ta'tihi jika seorang laki mengajak istrinya untuk kebutuhan seksualnya, hendaknya mendatanginya. Wa ingkanat ala tanur walaupun di dalam dapur masak roti ibaratnya. Jangan dipraktekin di dapur benur, eh, dapur, dapur, dipraktekin di dapur, bener-bener nyunah katanya. Enggak, jangan salah sunnah. Ya, itu kata kasarnya seandainya gitu loh. Jangan dikatakan sunnah di dapur roti, itu sekalian aja ini kandang sapi. Nah, ini sekalian, ini semuanya faedahnya kata para ulama. Satu menderita orang yang menahan hubungan seksual, kata Imam Ibnu Jauzi, menderita sakit karena tertahannya sperma. <clears throat> Kedua, mengerjakan hal-hal yang terlarang. Akhirnya apa? Ini penyimpangan seksual sama sesama jenis, atau mungkin sama anak-anak selera sahabatnya condong kepada anak-anak di bawah umur ini konsleting akibat dari menahan hubungan suami istri tadi itu pahamilah perasaan suami contoh suami lagi galau ya ada salah satu eh, ada pasangan suami yang statusnya tiap hari BMG bikin manusia galau ya bikin manusia galau. Yaitu pengertian dong. Jangan dituntut aneh-aneh. Ya, suami lagi mungkin penat di rum, di kerjaannya, udahlah didinginkan. Jangan ada kalimat-kalimat yang pedas dimunculkan. Tuntutan-tuntutan yang berat dimunculkan diademin dulu. Kadang-kadang contoh aja, istri eh, suami pulang dari kerja, masya Allah dari jauh mungkin ya baru nyopot satu sepatunya langsung disuruh balik mas tolong mas beliin roti ke Indomaret umpamanya subhanallah ini sepatunya satunya kayaknya dilempar deh kan gitu <laughs> itu ya mbak ya tunggu dilepas dulu duduk mas ini kebutuhan pada habis ternyata apa kata suami Tadi kenapa lo nggak SMS? Sambil jalan kan enak saya ini. Iya mas, lupa. Memang kadang-kadang wanita itu kalau sudah umurnya lebih dari 35-40 suka kena penyakit ispa. Ikata, ingatan suka lupa. Catat. Catat kebutuhan minggu ini apa aja. Umpamanya satu peyem, dua onde-onde, tiga. <laughs> Tulis gitu loh. Jangan ngandelin ingatan itu giliran suami baru pulang, masya Allah. Udah cecer dengan berbagai macam kebutuhan hidup. Subhanallah. Sepatu baru lepas satu, kayaknya yang satunya ini terbang kan gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lihat Pak Bu, masa Allah Tuhan Ibu. Sikap Subhanallah Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Masya Allah Pak, Abu Talha ini sudah lama nikah nggak punya anak nikah sama ibunya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim. Saat anak itu mekar-mekarnya kurang lebih umur 6 tahun meninggal dunia. Yakin siapapun lagi, jangankan kita sahabat aja nggak terima. Dalam konteks kundah sedih apa yang dilakukan Ummu Sulaim. Lihat bagaimana tahu hati, tahu perasaan, ngerti kebutuhan lagi. Dia dan dan sebaiknya, kemudian pelayanan sebaiknya sampai dia merasakan puas baru dikatakan wahai Abu Talha gimana pendapatmu kalau ada orang pinjam kemudian waktu mengembalikan dibalik diminta lagi kamu nyerahkan atau enggak subhanallah dia logis dan diplomatiknya ya pastilah kalau memang bukan milik saya, diambil yang punya, yang harus dibalikkan. Anakmu sudah diambil yang punya. Subhanallah, cuma lemes toh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Coba kalau seandainya ada Ummu Sulaim sekarang, banyak sekali. Bukan namanya maksudnya. Tapi perilakunya, akhlaknya mendinginkan suasana. Bukan sekarang memperkeruh, apalagi menambah beban suami yang sedang galau tadi. Yang selanjutnya, terimalah pasanganmu apa adanya. Nah ini penting. Kalau kita punya konsep ibu-ibu, izhab fitunya yuhibbuka zuhudlah yang ada, zuhudlah yang ada di tangan Allah. Maksudnya terima apa adanya yang datang dari Allah, yang penting halal walaupun 10 miliar maka Allah akan mencintai kamu dan terima apa adanya yang di tangan kamu. Jangan suka ngelirik yang di tangan manusia. Orang akan condong cinta kepadamu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kata Imam Ibnu Hazm, watak orang itu kalau enak orang lain yang paling tahu, kalau susah diri sendiri yang tahu. Benar nggak? Lihat praktek. Orang beli mobil mewah, umpamanya Alphard, walaupun Alphard tidak dapat izin ya, Luxio itu ya, Alphard nggak jadi. Yaitu Alphard juga kan, mukanya maksudnya. Masya Allah, Paling yang punya mobil senangnya seminggu. Habis itu biasa. Yang enak siapa? Tetangganya yang lihat. Masya Allah Pak. Itu kursinya bisa turun sendiri. Cerita kemana-mana. Tetangga saya tuh Pak. Masya Allah Pak. Punya mobil. Belum pernah saya lihat selama ini Pak. Kursi turun sendiri. Itu pesawat aja nggak ada yang gitu Pak. Masya Allah. Jangan-jangan bisa terbang nih Bu. Iya bisa. Wah cerita seneng. Wah uh, bu kayaknya enak banget naik gitu. Sampai dua tahun masih cerita. Kita dua minggu hilang. Makanya cerita menarik. Ya majikan sama sopir. Katanya sopir sambil nyumpir majikannya cerita. Ngomonglah biasa. Pak, Bapak itu kok jadi orang enak banget. Coba pak, saya itu kalau jadi bapak. Udah deh. Hmm. Akhirnya apa? Dibalas sama majikannya, Mas. Kamu tiap hari tidur jam berapa, Mas? Ya, Bapak datang tidur nyungkur, Pak. Ya, paling 10 lah, paling lambat. Tahu nggak, Mas? Saya tiap hari itu tidur jam 12, jam 1. Enakan mana? Saya apa kamu? Ya, saya, Pak. <laughs> Itu. Tahu nggak nih mobil? Saya beli ini kredit sebagian. Yang naikin banyakan saya apa banyakan kamu? Ya saya pak. Enakan mana pak? Saya sama kamu. Ya enakan saya pak. Tuh rumah saya yang besar. Istri saya kerja. Berangkat jam 6. Pulang jam 8. Istri kamu yang lama di rumah. Enakan mana istri saya sama istri kamu? Ya istri saya pak. Enak. Iya. Ternyata enakan kamu daripada saya. Lihatnya aja di usut usut intinya orang itu secara dohir penilaiannya enak. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, urusan enak orang lain paling tahu, urusan susah diri sendiri yang paling tahu. Coba nggak antum nggak percaya, antum sedih, orang tua antum meninggal dunia, kasih kabar sama teman antum, Mas, doain mas, kenapa mas? Eh, ini orang tua saya meninggal. Sedih rupanya. Dia paling mimik sedih 5 menit. Habis itu ngeloyor nyengir. Antum masih sedih 5 bulan. Soal susah diri sendiri yang paling tahu. Makanya rahasia, jangan suka nyamain sama orang lain. Titik. Sedih nggak bisa disamakan. Enak juga nggak bisa disamakan. Mau nyamain musibah. Anak pengen deh musibah kayak dia. Jangan cuma enaknya toh. Intinya terima apa adanya. Suami mukanya lecek, ya udah, adanya itu mau apa lagi? Kadang-kadang Mas, saya stroke apalagi kena gosokan dari tetangganya, Mbak, Mbak. Mbak ini nggak level loh sama suami Mbak. Kalau saya Mbak jadi Mbak, minimal dulu dapat camat deh Mbak. Mau-maunya Mbak diatur-atur sama suami kayak Mbak kayak begitu Mbak. Kalau gaya lah perempuan sekarang udah laku mbak apa kata dunia wah digosok digesek digosok akhirnya apa istri yang pendiam penurut sudah mulai pelan-pelan pengeyel nuntut ini kan dari mana gosokan apalagi dibarengi dengan kondisi yang menurun ekonomi menurun terus kemudian gagahnya menurun, semua menurun, apalagi suami sakit-sakitan. Nah, udah Disitulah fungsi daripada hati. Fungsi daripada kita membentuk kebahagiaan itu dasarnya bukan materi tapi adalah agama dan hati. Kalau agama dan eh, materi dunia nah habis kalau sudah ada itu. Nah, dengan, dengan demikian tolong terima apa adanya. Luruskan sikap terhadap keluarga suami. Nah, sama keluarga suami, Bu, laki-laki itu bisa diapain aja, masih kadang terima. Walaupun sebagian nggak terima. Tapi hampir semua rata-rata tiga ini kalau sudah dilanggar semua rata-rata nggak terima. Kecuali satu suami yang nggak sehat. Satu direndahkan profesinya. Yang kedua direndahkan keluarganya. Yang ketiga apa? Ayo Pak, ya direndahkan ke laki-lakian. Udah habis. Jangankan direndahkan Pak baru diomongin e, Mas mak kamu itu lagi loh <laughs> itu tanduk keluar itu baru diomongin mak kamu apalagi direndahkan baru ngomong tanduk keluar dek kamu bisa menjelain saya kalau mak saya udah final <laughs> nah itu Jangan tiga itu hindari. Kalau seandainya ada masalah, komunikasi baik-baik, <clears throat> ya. Bagaimana solusi diberikan? Kalau seandainya, seandainya, Mas, kalau ada masalah seperti ini, seperti itu jangan langsung dicos. Mas adik kamu itu mas nyolok banget. Masa tiap hari ke sini ngutang, datang ngutang, kapan nggak ngutangnya? Nah gitu. Hujan ya pak. Ya? Ya, Alhamdulillah mutir Nabi Rahmatillah. Benar hujan. Hujan nggak? Dikit-dikit. Ya dikit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan nggak? Ya. Masya Allah. Ini barokah kata Rasulullah bahwa yang pertama kali hujan turun itu mengandung keberkahan. Kayaknya kalau bagus lagi hujan-hujanan. tapi ini ngaji nggak boleh dulu ya. Gitu. Kata Rasulullah SAW, Ala ukhbirukum bi abdalin min darajati siyami was salati was sadaqah. Mau enggak saya tunjukkan sesuatu yang lebih abdal bi abdala min darajati siyam salat dan sedekah qalu bala ya Rasulullah qala islahu datil bayyin wafasadi dzatil bayin al haliqah memperbaiki hubungan yang rusak karena rusaknya hubungan adalah mencukur pahala bukan mencukur rambut ya selanjutnya hormatilah tetangga ini di samping kita punya keluarga suami ya keluarganya suami kita juga punya tetangga ini kita jaga Hadirin sekalian, tetangga adalah satu-satunya perkara yang penting sampai Jibril itu setiap ketemu Rasulullah wasiat tentang tetangga. Sampai Rasulullah mengkaitkan keimanan dengan hubungan baik dengan tetangga. Rasul katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Hendaknya menghormati tetangganya dan tetangga sangat menentukan makanya al jaru qabla dar tetangga sebelum rumah kalau mau beli rumah mau mendirikan rumah untuk apa rumah antum sekarang arsiteknya bagus subhanallah indah enak nyaman tapi tetangga depannya bandar togel sampingnya imam tahlilan sebelahnya lagi masya Allah nggak sholat jelek jelekin dakwah kita waduh mak itu antum bisa-bisa panas sebulan nggak betah. Kayak hidup di neraka. Karena apa? Bukan indahnya rumah, Pak. Rumah itu enaknya cuman ketika kita masuk. Kalau kita tidur merem hilang rumahnya kan? Antum masih merasa punya rumah. Wallah, antum kayak tinggal di hutan. Ya tergantung mimpinya. Dunia itu bisa hilang dengan sekejap tidur toh. Batas limitnya nggak ada lima menit. Yang tersisa apa? Tetangga antum ketika antum tidur rumah kebakaran memberitahu enggak? Jangan-jangan malah disiram bensin. Sekarang antum sedang pergi apalagi haji umroh, tinggal tetangga antum mau enggak ngawas-ngawasin anak antum, memperhatikan rumah antum, malah jaga rumah antum. Bahkan tetangga yang baik, Pak, kita punya suam kita pindah rumah pun masih jagai rumah kita yang kita tinggalkan. Subhanallah itu makanya dirawat. <clears throat> Nah, yang terakhir nih anak kita muliakan tamu suami, tamu. E, Masya Allah Pak, lihat cerita lagi menarik ya. Ini cerita e, sama Abu Talha sama Ummu Sulaim lagi nih Pak, Masya Allah. Abu Talha saat Rasulullah SAW punya tamu. Rasul nggak punya apa-apa, subhanallah nih bu. Rasul bu, nggak punya apa-apa. Bahkan Aisyah pernah komentar hampir dua bulan berturut-turut kompor ibaratnya Rasulullah tidak pernah nyala. Kita hidup dengan aswadai air sama kurma tok. Allah Rasulullah bang. Sampai ini kejadian juga ada tamu akhirnya ditawarkan ke Abu Bakar. Abu Bakar, kamu punya nggak sesuatu nggak punya ya Rasulullah? Memang paceklik kondisinya. Ditawarkan Umar nggak ada, akhirnya Abu Talha maksain diri. Sebetulnya pas-pasan. Akhirnya apa? masa kemudian setelah masa lampunya dimatikan dalam rumah, dinyalakan depannya. Lalu pura-pura anak istrinya di dalam rumah itu megang-megang apa? Megang ini piring, runding, kayak makan juga kayak dia. Padahal nggak ada makan dalam rumah. Wong itu itunya Akhirnya apa kata Rasulullah? Qad ajiballahu bi sadiqikuma bi dhaifikum al-bariha. Allah telah kagum dengan perlakuan kamu terhadap dua tamumu eh, terhadap tamumu nanti tadi malam. Allah kagum. Lagi-lagi lakonnya adalah Abu Talha sama Ummu Sulaim. Bahkan memang Pak benar. Ini orang perang nggak pernah absen. Sama seperti Abu Qatadah sama istrinya. nggak pernah absen Kemana Rasul pergi, kemana dia nemeni. Dua orang ini. Bahkan yang lebih hebat lagi Abu Talha, Rasul ngantuk di kudanya, disangga dari awal malam sampai menjelang subuh. Ngantuk dibalikin. Sampai dipepet, kadang-kadang turun dari kendaraannya, nyangga Rasulullah SAW. Kecintaan seorang sahabat terhadap nabinya seperti ini. Inilah kecintaan yang sangat dalam. Rasul bangun-bangun pagi dari mana kamu <clears throat> apa namanya eh, eh, sejak kapan kamu menjaga saya? Sejak awal malam ya Rasulullah. Semoga Allah menjagamu seperti menjaga kamu menjaga rasulnya Allah Akbar. Inilah hadirin sekalian, siro orang-orang baik, siro orang mulia yang harusnya menjadi teladan kita, bukan sekarang siro orang-orang jalanan, orang-orang yang sekarang katanya selebritis, katanya mereka menjadi populer, di bintang film, di sinetron. Itu yang menjadi contoh dominan kaum ibu sekarang. Apa enggak hancur rumah tangganya? Ini lakon kemana? Seperti ini, kemuliaan tetangga kepada tamunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, jagalah kejiwaan anakmu. Nah ini saya ingin tekankan saja. Saya ulangi sekali lagi. Kedua orang tua, maksudnya di sini kalau ada masalah jangan sampai anak itu tahu. Sehingga kita jaga jangan sampai tengkar di depan orang tua, ini di depan anak, suami istri tengkar eh, di depan anaknya. Kenapa? Orang tua tidak boleh memerankan peran sebagai pahlawan yang teraniaya di pandangan anak-anaknya. Mau suami, mau istri jangan. Kadang-kadang istri menampilkan pahlawan teraniaya, dianiaya oleh bapaknya ke anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya diseret semua untuk mihak ibunya. Begitu juga bapaknya. Bahkan ada blok. Ada yang ngeblok ke bapaknya, ada yang ngeblok ke ibunya. Ini kayaknya mau perang aja. Memerangi ISIS apa? Ada blok koalisi Amerika, ada blok ISIS, ada ini. Atau sekarang ada non-blok lagi nanti. Ini gak baik. Bahkan kalau bisa kita lepaskan dari dari apa namanya beban rumah tangga beban beratnya rumah tangga dari anak. Intinya anak harus kita bebaskan tekanan psikologi masalah rumah tangga, beban rumah tangga kedua orang tua. Karena itu nanti akan membebani psikologinya, kejiwaannya, dan nanti dewasanya. Bahkan banyak anak trauma nggak mau nikah karena banyak cerita yang apa namanya heroik mengenaskan dari kedua orang tuanya atau salah satunya. Nampak heroik, pahlawan sedang memperjuangkan uh, apa namanya kezoliman bapaknya cerita tiap hari ngenes saja bawaannya akhirnya apa anaknya gede nggak mau nikah jangan-jangan nanti suami saya kayak bapak saya nah, itu ini bahaya jam berapa mas sudah habis ya sudah pas jamnya seperti kemarin nah membuat suami kangen rumah nah, ini kayaknya kita bahas tahun depan. Ya. Ini jangan ya kita baca aja temanya jangan gampang minta cerai. Nah, pengen ganti, pengen membuat suami kangen rumah, jangan gampang minta cerai. Nomor dua, jauhi perangai kasar kepada suami. Nomor tiga, hindari perselingkuhan. Wa ma'adrokama selingkuh, selingan indah, rumah tangga rapuh. Itu seling, selingkuh. Jangan remehkan urusan sepele. Kemudian bantulah suami melakukan kebaikan. Mau dakwah silakan, mau ngaji silakan, mau ibadah dukung insya Allah. Tunjukkan semangat hidup. Semangat hidup ditunjukkan, ya. Jadi jangan sampai malah sekarang error. Jadi di samping kita sekarang dukung suami, tunjukkan semangat hidup. Ya tadi contoh bagaimana Khadijah membantu suaminya dalam kebaikan. Saat Rasulullah kundah bulana apakah ini wahyu Allah atau syaitan, dikuatkan kuatkan. Jadi hadirin sekalian ada sebagian orang perempuan kadang-kadang mengendorin suami berbuat baik. Mau ngaji dikendorin. Mau dakwah dikendorin. Mau poligami dikendorin. Yeah. Bagus kan? Bagus buat sebelah kiri, nggak bagus buat sebelah kanan. Nah, diri sekalian, akhirnya apa? Suaminya mandul, bukan mandul hamil. Ya, profesinya mandul, ilmunya mandul, perannya mandul, sama temannya juga tidak begitu akrab. Pokoknya jangan setengah-setengah lah. Kalau sekarang suami mau berkiprah di pondok, di sekolah, di masjid, dukung sepenuhnya, nggak ada jeleknya kok. Itu ya. Selanjutnya soal masalah kaitannya dengan Suami paling disayang istri ini. Suami mau disayang istri, perhatikan. Satu, wujudkan kerjasama dengan istri. Jangan istri dibiarkan sendirian. Kadang-kadang ya di rumah Rasulullah itu lihat kadang mesul sandalnya, jahit bajunya, memerah kambing susu, susu kambingnya. Kita jangan kadang-kadang di rumah nonton TV aja. Kalau enggak main catur sama temannya, kalau enggak, apa aja dikerjain sia-sia. Mau dibantu. Istrinya lagi nyuci, dibantu. Apanya? Ya mungkin meresnya, jemurnya, masa dibantu ngambil uleknya, ngambil resepnya. Gitu. Udah nggak membantu kadang-kadang istri lagi masak, lagi ngulek bumbu, dicecer dengan berbagai macam permasalahan. Itu uleknya kalau nggak muka, itu masalah kan gitu. <laughs> Gitu kan gitu. Kadang nggak tahu tempat. Sudah masya Allah istri kemeringat, ya mandiin anaknya nyuapin nyuapin makanan anaknya yang satunya nangis yang satunya ngerengek yang satunya nakalin adiknya Suaminya Masya Allah nyerotus nggak berhenti-berhenti. Ini ulek bisa ke muka loh mas. Itu kan gitu. Nah ini. Jangan dibiarkan sendirian. Selanjutnya, mana hadiah untuk istri tercinta? Nah, ini tolong hadiah bukan hanya diberikan menjelang nikah. Wah, menjelang nikah masya Allah hadiah sampai nggak nggak eh, nggak uh, kenal uh, waktu jenis berbagai macam bentuk hadiah di mengalir deras air sungai Kapuas. Tapi setelah nikah, masya Allah, nggak pernah muncul sekali kali lah hadiah. Hari-hari baik, contoh istri sedang melahirkan, masya Allah, bikin surprise, kasih dia apa? Kadang-kadang sering menyebut sesuatu yang pengen nggak kebeli-kebeli. Nah, belikan bungkusan. Syukur-syukur bikin penasaran. Mukanya lima jam. Walau bulat kan gitu. Ternyata HP Cina. Ya mas. <laughs> Mukanya aja mas mas. Pakai waktu macam isinya HP Cina. lo mendingan daripada nggak punya HP. Itu. Kasih mas 5, 5 kilo. <laughs> itu. Kurang puas. Mas HP Cina. ya dia yang menarik. Yang nggak harus mahal kan. Intinya tahadu Abu Bakar Rasulullah innal hadiah sesungguhnya hadiah tuzilu harras sadr menghilangkan panasnya dada dendam sakit hati itu bisa dicairkan dengan hadiah lagi bagikan istrimu dengan hiburan Rasul aja kadang balapan lari sama istrinya makanya sesekali kita rehat sejenak hiburan. Kalau nggak punya uang, ya keliling aja taman ini 15 kali capek. Ini muter lapangan. Nanti habis itu beli eh, bakso. Kalau nggak punya uang, semangkok berdua. Katanya penjual ini orang irit banget. <laughs> Gitu, gitu. Atau ngadem ke mall beli es krim modal dua, paling berapa? Enggak harus mahal, rehat sejenak, selingan hidup penting untuk menghangatkan komunikasi. <clears throat> atau contoh mengingat nostalgia ya sesekali ke Jakarta dulu <clears throat> dulu pernah susah di Jakarta sering yang naik bus jurusan Grogol sama uh, mana Grogol sama ini uh, rambutan pernah kecopet <laughs> ya diulangin naik berdua <laughs> eh, copet lagi <laughs> subhanallah itu asik nah nanti tapi jangan ditarget turun di mana aja terserah capek turun apalagi busway kan Pokoknya yang nggak turun aja, itu bayarnya sama. Muter aja nyantai sambil mencairkan komunikasi. Atau kalau memang sekarang agak sedikit penat, tukar bon laporan kekurangan. Tulis satu kertas apa yang kamu inginkan dari saya, kasih suami. Apa yang kamu inginkan dari saya, kasih istri. Catat satu suaminya nulis atau istrinya tulis. Mas saya ingin kamu jangan ngomong nikah-nikah lagi. Dua, kamu kalau sekarang pulang kerja jangan banyak mampir aneh-aneh. Deg-degan, tau nggak saya? Tiga, tulis saja apa aja, unek-unek. Mau masuk akal nggak masuk akal, mau penting tulis aja semua. Nah nanti hasil tulisan istri kasih suami, hasil tulisan suami kasih istri ngaca. Itu bisa tuntas. Nah pelan-pelan di, dicairkan. Jadi karena nggak bisa hidup itu terus kerja dan kerja. Bahkan saya pernah mendamaikan gagal. Ya, eh, dua-duanya kerja. Yang satunya di Pemda, yang satunya jadi dokter. Ya, awalnya kemarahan saya, eh, Ustaz, saya punya klinik. Masa suami saya melihara burung kan nggak sehat. amat ditegur sama ini dinas. Ditegur, marah. Akhirnya kesimpulan istri, ini lebih sayang sama burung daripada saya. Nah, gitu kesimpulannya. Akhirnya dibalas, dia sibuk sama komputer, sama pasien, komputer pasien. Akhirnya masing-masing kering. Kemana cinta yang selama ini saya cari? Mulai bertanya, kok hubungan tidak ada sama sekali? Rasanya hampa, rasanya kering. Akhirnya sang suami mulai pertama kali berani ngomong, dek, saya kayaknya sudah nggak punya rasa sama kamu. Marah istrinya. Eh mas, selama ini rasa apa loh Sama saya lima tahun. Baru sekarang bilang nggak punya rasa. Eh, itu kan gitu. Emang rasa apa kemarin? itu marah dia. Iya. Sekarang rasa eh apa? Dondong kecut. Kemarin durian enak, itu kan? Walhasil saling balas membalas perang bubat, perang Yudo serang-serangan, satu sama lain mengungkapkan kelemahan. Walhasil mencari pengadilan sono sini nggak kena karena memang dua-duanya bekas, ya bekas suami orang, bekas istri orang menikah lagi. Nah itu memang trauma pasti ada. Walhasil akhirnya pisah. Itu seperti itu makanya dari sekalian cinta itu butuh dirawat. Makanya ketika saat ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab wahai Amirul Mukminin, saya ingin menceraikan istri saya. Kenapa? Saya nggak cinta. Eh, apakah semua pernikahan harus dibangun di atas dasar cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan kebencian? Makanya perasaan cinta lebih mudah daripada pekerjaan cinta. Apa pekerjaan? Merawat. Bila saat datang cinta dikendalikan dengan baik. Biar nggak berlebihan. Kalau benci dikendalikan supaya tidak juga berlebihan. Sehingga kata Rasulullah, Ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuna habibaka yauman. Eh, bagi baka yauman ma. Wa abugid baka haunan ma. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang harus kamu cintai sekedar sedang-sedang saja. Bila nanti harus membenci tidak sulit untuk membencinya saat kamu harus membenci dan bencilah orang sekedar sedang-sedang saja biar tidak sulit suatu ketika kamu mencintainya saat harus mencintainya ya, selain Allah dan Rasulnya nggak ada yang mutlak ya sedang-sedang aja benci sedang cinta sedang karena nanti suatu ketika hadir cinta sulit untuk mencintainya kalau terlalu Hadir benci sulit untuk menghilangkan karena sudah kadung cinta. Nah, tanda cinta itu ada delapan. Yang paling bagus nomor terakhir kata Ibnu Hazm. Sering tengkar tapi nggak pernah mau pisah. Itu tanda cinta. Jadi kalau ada pertengkaran, ini tapi nggak mau pisah. Sudah delapan tahun tengkar, tapi awet. Nah itu namanya cinta. Mengungkapkannya aja yang beda. Gitu ya. Dengan demikian, tanda cinta di antara sekian tanda delapan sering bertengkar, sering konflik, tapi susah untuk bisa. Perlu merubah rutinitas, rutinitas apapun, ya. Kenalilah tabiat istri dan bersabarlah. Nah, tabiat istri, Pak, tolong dijamkan. Rata-rata perempuan dalam rangka konteks bukan untuk nyinggung, tapi mengungkap apa adanya. Supaya untuk pembelajaran dan akhirnya berinteraksi dengan baik dan harmonis. Satu, Biasanya wanita sangat sensitif terhadap penilaian. Contoh, perempuan dibicarain kudungnya aja, itu panas dingin sampai rumah. Kudung diomongin. Tapi laki diomongin kopiahnya. Mas, mas, kopiah kamu kayak bulu Kalimantan, batik, tenang <laughs> aja, cuek. Itu. Mau diomongin apa aja, cuek. Tapi perempuan, Masya Allah. Diomongin Kudungnya, diomongin jilbabnya. Mbak, sandalnya norak banget mbak. Wah, itu. Gemeter sampai rumah. Sensitif memang. Makanya, kalau menilai itu juga harus paham. Ya, yang selanjutnya dari sekalian, wanita sangat perhatian terhadap penampilan. Nah, gitu. Makanya kalau kemana-mana ngaca itu sampai tiga kali muter. Laki nggak pernah ngaca. Kadang-kadang ngaca pakai ini apa air aja cukup nyisir di air hmm, gitu. laki beres sudah yang penting ngadepnya beres saja udah laki perempuan nggak bisa itu dandanin apa Kudungnya aja itu benainya sampai bisa 15 menit pas nggak ini ya ke, ke depannya wah terlalu depan ke belakang terlalu ke belakang mengkor <laughs> kanan mengkor gini belum lagi ininya ya masya Allah itu karena memang penampilan itu sensitif Selanjutnya wanita itu sangat perasa, makanya gampang tersinggung. Sehingga di lihat kalau ada masalah, kadang-kadang mas, mas laki dasar nggak punya perasaan. Lo sih perempuan perasaan aja yang pakai. Yang satunya lebih perasaannya, yang satu kurang. Nah, kalau kalau koordinasinya baik kan klop. Itu kadang ya yang kemarin saya katakan juga ini yang nomor berikutnya wanita lebih unggul dalam berbicara ini Makanya antum lihat di mana aja. Maka di sini ada kata al-hakim taufik al-hakim. Saya itu dianggap orang per, kalau di tengah laki-laki dianggap paling pendiam, namun eh, eh, cerewet maaf. Kami ketika berada di tengah laki-laki dianggap paling cerewet, ternyata setelah sama perempuan paling pendiam. Memang betul. Di mana aja wanita kumpul jarang nggak ada bicara. Ketemu bicara. Apalagi ketemu teman lamanya di kajian reuni. Ditambah lagi bawa kacang stoplight. Udah. Dari awal sampai akhir nggak denger kajian, ngomong aja udah. Di sono di Jakarta, di sini nggak ada. Nggak ada, nggak ada yang nggak gitu. Iya, ngomong aja. Gitu. Terus ditanya, nggak ya juga, Mbak, gimana Mbak kajiannya? Wah bagus, bagus deh Mbak. Terus gimana mbak kesimpulannya? Untuk lebih jelasnya, minta aja rekaman nama panitia. <laughs> Nggak paham. Nggak paham. Sok banget. Ya, Bagus deh ya, mbak, Masya Allah mbak, pokoknya detail banget untuk lebih jelasnya, Minta aja rekaman nama panitia, ada kok mbak. <laughs> Iya, itu gayanya nggak paham. Itu. Oleh karena itu di sini di pertengkaran juga gitu. Kadang wanita itu kalau ngademin masalah ngomong dulu baru mikir. Beda dengan laki. Mikir dulu baru ngomong. Nah ini harus dikompromikan. Kalau setelah ini cocok, insya Allah saling mengimbangi, saling koreksi, saling memberikan suatu <clears throat> check and balance. Wanita sangat senang bergaul, makanya jarang wanita itu nggak punya teman. Ya, yeah. <clears throat> ya kalau kita pergaulan di dunia maya, cari teman itu masuk, ada aja bisa aja. Tahu-tahu nemu teman di Kalimantan, Nek kenal di Kalimantan sampai dia ya, lewat Facebook. Ya, belum lagi gaul tetangga, gaul sampai tukang sayur digaulin. Maksudnya dipergauli. Ya. Siapa aja Intinya dari sekalian, nah ini harus kita manfaatkan. Suami tidak boleh menghalau, tapi juga tidak bisa membiarkan. Intinya, al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adaw khairun minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adaw. Perempuan ya, mukmin yang bergaul, sabar atas gangguan orang dalam pergaulan itu lebih baik daripada yang enggak mau bergaul sama sekali. Enggak tahan Jangan pintar menghayal, kemudian istri dalam idaman dan juga jangan pinjam pola pikir orang lain tadi sudah saya jelaskan menerima tanggung jawab dengan lapang dada terutama laki-laki ya. ya namanya resiko rumah tangga itu segala sesuatu pak jadi jangan sampai menyesali apapun yang menjadi resiko rumah tangga itu tanggung jawab jangan mau enaknya segala sesuatu kok renang ada resikonya tenggelam Naik pohon ada resikonya. Jatuh. Naik mobil ketubruk. Dan resiko masing-masing di dekatnya. Nggak mungkin kan ada orang, mas, mas saya gara-gara renang ditubruk mobil. Nggak mungkin. Wah mas, mas saya naik mobil jadi jatuh dari mo dari pohon. Aneh untuk ngomong. Resiko di dekatnya. Resiko rumah tangga bisa saja cerai, bisa saja tidak, Tersikunya punya anak, tanggung jawab pendidikan kalau anak, tersikunya membelikan pakaian, dan yang lainnya, merawat pendidikan, tersiku, tanggung jawab. Harus kita terima lapang dada. Selanjutnya, jangan sensitif dan mudah tersinggung. Ada sebagian laki-laki memang ada yang sangat sensitif sekali, gampang tersinggung, gampang apa namanya, eh, sedikit saja dia itu marah ya kritiklah istrimu dengan lembah lembut ya jangan sampai kasar pahamilah perasaan istrimu ya kemudian <clears throat> badai pasti berlalu <clears throat> di sini ada tujuh badai rumah tangga satu cemburu buta kalau cemburu nyata nggak apa-apa jangan ada dosa di antara kita karena kalau suami dosa istri dosa sehingga bohong-bohongan, rumah tangga bohong-bohongan. Tuh. Kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya juga yang tidak kalah pentingnya eh, keempat campur tangan pihak luar yang tadi saya sudah sedikit singgung. Sifat bakhil, ya. Bosan dengan rutinitas. Nah, yang terakhir komunikasi macet Nah, komunikasi di sini ada macam-macam. Komunikasi dengan bahasa isyarat. Komunikasi lubang telinga. Suaminya ngomong apa, istrinya ngomong apa, gak ada yang nyangkut. Masing-masing mengutamakan apa yang diinginkan. gak dengar apa yang diomongkan lawan bicaranya. Komunikasi permusuhan dan balas dendam yang dicari adalah kesalahan, yang dicari adalah kelemahan, Pokoknya suaminya atau istrinya dianggap musuh bebuyutan. Komunikasi cuek. Diajak bicara serius. Sambil ngerjain apa. Kadang lagi nonton TV. Kadang main komputer. Ini nggak benar. Komunikasi formalitas dan rutinitas. Ini kadang biasa duduk. Pada waktu liburan bicarakan masalah kebun sawitnya yang mau panen. Bicarakan anaknya yang mau masuk pesantren bicarakan eh, apa tetangganya yang katanya mau nikah lagi dosa itu ya biasanya kan rutinitas itu ngantur makanya dibatasi komunikasi emosional bawanya marah kedua-duanya piring terbang kemana-mana gelas pecah sampai kaca pecah komunikasi egois masing-masing minta menang sendiri dengan demikian komunikasi yang produktif adalah satu, mencari waktu yang tepat ketika hendak mengungkapkan gagasan atau suatu ide. Nomor dua, pentingnya mempelajari cara-cara yang efektif untuk mengungkapkan isi hati dan perasaan. Membatasi tema pembicaraan hanya pada suatu masalah saja dan tidak mencampur adukan dengan masalah lain. Fokus gitu ya. Kadang bicarakan anak sampai mertua kena Ya tadi bicara sekolah, suaminya nggak mau nyekolahin anak ke pesantren, istrinya emosi langsung, Mas, kalau anak ini bodoh kayak mbahnya, terserah lo mbahnya kena, udah marah suaminya. Eh, mbah saya emang kenapa lo ikut-ikutin? Bapak kamu juga gobloknya. <laughs> Udah, udah, masya Allah, mbahnya bodoh, bapaknya goblok, udah. Terus pamannya gimana? Pandir, udah sekampung kena. Memang dasar sih, kampung kamu itu nggak berpendidikan, sekena kampungnya. Kampungnya orang-orang kamu itu nggak kenal pesantren, makanya begini mas. Coba kalau kampung saya nyantri semua, kamu sih kejawen, <laughs> itu kejawen. Ini kampungnya kena, tuh nanti ngundang tawuran, <laughs> gitu kan? Eh tawuran aja deh, lawan kampung. Padahal aslinya anak, nyampe mbah, nyampe <laughs> bapak, nyampe kampung. memang turunan-turunan kamu nggak pernah kenal pesantren? Ya kampung kamu juga kejawen semua, kolot. Nggak pernah tahu pesantren. Makanya juga lahir orang kayak begini. <laughs> Itu. Kena semua. Jangan. Dibatasi. Jangan menggiring orang lain ke dalam masalah yang akan menimbulkan perselisihan. Cari kesepakatan aja dulu. Jangan dikirim ke perselisihan. Kadang-kadang kalah ke pojok, cari masalah. Kan gitu. Itu nggak nggak baik. <clears throat> Hindari pembicaraan berubah menjadi ajang kekerasan. Melalui ucapan, bahkan sampai melukai badan. Biasanya awalnya dari dari pembicaraan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka tanya jawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Uh, maaf, saya mau Ya, silakan Bu. Uh, karena kan ada kayak sistem program pendidikan Pak sekolah gimana program untuk apa ya mencari karakter dari anak misalnya audio visual gitu pak nah itu Ya, cukup Bu. Ya, ya cukup ya. Mungkin agak dipertegas pertanyaannya seputar mengenali kejiwaan karakter anak lewat sidik jari gitu. Iya. Iya. Eh, uh, di dalam kitab syarat akidah Wasitiyah, eh, Tahawiyah maaf, karya Ibnu Abil Is Al-Hanafi, firasat itu ada tiga. Firasat itu apa? Menerka sesuatu sebelum terjadi. Yang pertama adalah firasat imaniyah ilahiyah. Ini yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya bersih, imannya kuat, diberikan firasat seperti Imam Malik, seperti juga ulama-ulama yang lain yang katanya Imam, Imam Al-Karmani siapa yang menghiasi dohirnya dengan sunnah batinnya dengan muraqabah menundukkan pandangannya makan yang halal menjauhi syahwat tidak akan meleset firasatnya ini orang-orang yang punya firasat imannya ada lagi firasat yang sifatnya syaitonia yaitu tebakan-tebakan yang dihasilkan oleh orang-orang yang menekuni dunia uh, riyadhah tirakatan bertapa menyiksa diri dan dapat bantuan dari setan. Nah ada lagi firasat khalqiyah yaitu firasat yang didapat dari analisa ilmiah dari ilmu yang dia miliki. Contoh ada orang bisa menerbak gunung ini mau meletus kapan karena adanya analisa dan fenomena yang bisa dijadikan pegangan. Begitu juga analisa tubuh. Orang kepalanya besar, tandanya cerdas mata yang sayup tandanya uh, apa namanya dablek dablek itu tahu nggak mata yang jernih bentuk apa bersinar tandanya tanggap begitu juga si desa nggak ada masalah kalau memang itu bisa terbukti secara ilmiah karena ini sudah banyak dilakukan oleh ulama bahkan ada buku khusus tentang masalah kaitan dengan gerakan tubuh, analisa tubuh dengan karakter orang. Ditulis ulama yang nggak tanggung-tanggung Ibnu Ashur yang menulis kitab tentang tafsir yang sangat terkenal Al, Al Muharrir, ya itu uh, apa namanya menulis kitab itu juga. Saya juga kemarin dapat hadiah kitab itu tentang uh, analisa kelakuan, perilaku dan karakter orang dengan gerakan tubuhnya atau analisa tubuhnya, termasuk sidik jari. Ya, kalau terbukti secara ilmiah, contoh sudah dianalisa ber, berkali-kali oleh ahli, maka menjadi suatu suatu simbol. Ya, orang yang cerdas akan dibarengi dengan mata yang sorot tajam dan bagus bening. Ya sayu, nggak bergairah, itu nggak blek, nggak tanggap. Itu contoh. Begitu juga uh, apa namanya tangan dan yang lainnya. Makanya Rasul SAW kenapa? Kalau khidbah disuruh lihat apa? Muka sama ah gitu. Kenapa? Ta'aruf pakai muka sama tangan. Kenapa Pak? Kok nggak nggak tahu dulu antum nikahnya gimana ceritanya? Apa kebetulan dulu ketemu paksa gitu? <laughs> Nggak pakai analisa, gitu. Jadi muka sebagai tanda untuk melihat kecantikan kan jelas. Tangan sebagai kesuburan kata Rasul kata para ulama. Suburnya wanita alias dia itu wanita yang mandul atau tidak mandul, bagus, seger. Dilihat dari tangannya. Analisa tangan. Jadi hal ini e, menurut e, beberapa ulama dari analisa hadis itu dan bahkan ulama-ulama kita sudah nulis buku itu ya tidak ada masalah ya Kalau nanti eh, mau bukunya yang karya Ibnu asyur itu saya kopikan, itu bagus sekali untuk menganalisa karakter anak lewat gerakan tubuhnya, tingkahnya, juga uh, lewat ucapannya, cara bicaranya, itu semuanya bisa kita analisa anak ini kemana arahnya. Sama aja uh, karakter darah, ada darah A punya karakter B punya karakter O punya karakter sama itu ya. Silakan yang lainnya. <laughs> Ini kayaknya perlu hadiah double ini bu, ya. Nanti diberikan. Uh, silakan Anak-anaknya mana tadi? Kasihkan ya anak-anak. Ada lagi ibu bapaknya mungkin silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Kuku, uh, mau tanya Ustaz, uh, selama ini kan apa Eh, di dalam masyarakat kan tabu masalah poligami ini. Iya. Nah, ini apakah eh, syarat dan bagaimana tipsnya eh, ketika orang itu melakukan poligami, terus kemudian ini uh, kehidupan tersebut itu akan berlangsung langsung sampai hari tua nanti. Itu apa syarat dan tipsnya Ustaz? Iya. Pertama membaca eh, bayar retribusi satu juta. itu. Itu. <laughs> itu nomor satu. Kalau enggak nggak diizinkan, apalagi bagi negeri. E, sebetulnya poligami itu suatu perkara personal yang sudah diizinkan oleh Rasulullah tentang status hukumnya jumhur ulama mubah sebagian ulama mengatakan sunnah yang kita harus pahami adalah ayat terakhir jangan cuma ayat awal jangan jangan cuman fankihu maqabalakum minan nisa tapi nggak antum baca fa'in khiftum Allah ta'dilu tapi juga jangan antum baca fa'in khiftum tok nggak dibaca depan akhirnya menjadi laki-laki Istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Ya. Kalau antum memenuhi syarat, apa itu? Syarat pertama adalah mental siap untuk dikomplain. Karena antum nanti banyak komplainan dari istri-istri, dari anak-anak. Nah itu kalau nggak siap, jantungan mati duluan ya repot Itu nomor satu. Siap mental. Terus yang keduanya adalah mental tanggung jawab. Pernikahan ini hanya dibuat main-main sesaat atau memang abadi. Kemudian yang kedua, ketiga, jangan izin istri. Kalau izin pasti nggak boleh. ya. Makanya Rasul itu kalau nikah nggak pernah izin. Nah, memberitahunya setelah nikah. Itu bagus. Jadi antum nikah dulu, baru diberitahu bagus. Langsung tuh pingsan di antum. Emang Rasul begitu nikah dulu sampai pernah Aisyah itu penasaran. Ketika naik nikah sama Sofia, kayak apa sih Sofia? Sama Ummu Salamah juga begitu. Nah baru setelah itu diberitahu. Nomor empatnya realisasikan makna fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Makanya nikah satu itu nikah ketakutan. Ya Allah yang berfirman. Takut tidak bisa memberikan makan secara adil. Takut tidak bisa berbu uh, memberikan pakaian secara adil, takut tidak bisa memberi pakan papan secara adil, takut tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan pendidikan agama dan umum secara adil. Karena anak-anak ini sama, mau anak istri pertama, yang lama, yang baru, yang sedang sama, anak. Makanya dapat warisannya pun kalau istri tiga berbagi seperdelapan kalau punya anak, kalau nggak punya anak seperempat, bertiga, berempat. Nah, ini harus siap berbagi. Bukan sekarang istri satu seperempat habis. Kalau istri empat seperempat seperempat seperempat habis kan? Anaknya dapat apa? Ya seperempat itu berempat. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak seperdelapan. Nah, itu loh konsekuensi. Kalau istri antum tiga, anaknya tujuh, dua puluh satu. Udah. Antum rekreasi aja udah lumayan. Nyewa bus. Ya kan? Ya enggak? Nyewa bus. Kalau punya uang. Kalau enggak, nyewa aja kodam truknya. Tuh, tutupin terpal. Nyampe udah panarukan. Nyampe anyer. Kalau deket-deket sini ya paling penangkaran monyet itu jalan-jalan ke sono gitu kan karena darahnya cepet ini di depan kita. Kita ini bukan main sinetron drama. Menghadapi realita kehidupan. Istri ini punya. Makanya Masya Allah. Seven Bus itu punya istri tiga. Itu rumahnya aja sama. Catnya aja sama Pak. Catnya sama. Jadi rumah itu ngadepnya uh, begini. Jalannya depan. Jadi baris itu sama persis. Jajan jangan ada jembatan juga, anda nggak tahu juga. <laughs> Kan gitu. Dan semua tingkat dua, tingkat dua, tingkat dua semua. Itu. Untuk anaknya, untuk anaknya. Itu. Ini keadilan. Maka sampai-sampai uh, eh, di antara masyayikh dari Yordania, ya, ada yang ketika daurah itu ada yang punya istri dua. Ketika pulang dari suatu dakwah, ya, itu kebetulan mendaratnya itu di daerah dekat istrinya yang nggak dapat jatah tidur dulu di masjid loh sampai begitu adilnya coba kalau antum nyelonong tidur dulu di masjid karena jatah istri yang ini masih besok loh sampai seperti itu pak nggak mudah Kenapa? Karena barang mubah atau minimal sunnah yang ada sanksi itu kecuali satu poligami. Antum sekarang nggak sholat duha ada nggak sanksinya? Nggak ada. Antum nggak sholat witir ada nggak sanksinya? Ini kalau nggak beres poligami kata Rasulullah, mangkana lahu imroatani pamala ila ihdahuma jaa yaumal kiamati wa syakkuhuma Barang siapa punya dua istri atau lebih condong kepada salah satunya, datang di hari kiamat badannya mati separuh. Tuh setruk. Coba jalan cengkrong, dimaksa Kagak kolesterolan, kagak setruk, punya bini dua kagak adil. Itu masalahnya. Coba malu kan nanti dilihat orang banyak dimaksa Itu Pak. Makanya hati-hati jangan cuman melihat enaknya toh. Makanya saya sarankan tip yang selanjutnya. Kalau mau poligami konsultasi ke orang yang sudah nikah 20 tahun poligami. Jangan dua bulan. Ceritanya wah wah wah wah wah. Coba kalau yang 20 tahun. Hmm. <laughs> nah, itu konsultasi. Mas, gimana ceritanya Mas? Punya istri tua sudah 20 tahun. Nah, ceritanya realistis semuanya. Kalau ini masih drama. Itu Lakonnya dia ada-ada. Paling enggak ledekan terus. Lu cemen lu. Ih. Ah. Ih, gitu terus untuk dicemen nih, Cemen lu. Ah. lagi-lagi bencong lu. Itu. Kalau konsultasi baru dua bulan. Ini tip yang selanjutnya. Nah, yang terakhir tawakal Allah keberanian mengambil putusan dan tepat itu aja. Karena pada akhirnya siapapun salah langkah itu awalnya mengambil keputusan sampai makanya sampai ada manajemen pengambilan keputusan itu bukan hanya ngetok palu saat kita di dalam perusahaan aja termasuk manajemen mengambil keputusan saat menikah saat memasukkan anak ke sekolah saat kita berbisnis saat kita apapun pengambilan keputusan. Itu yang paling menentukan. Jangan sampai waduh, waduh, waduh. Nah, karena dulu antum ngambil keputusannya gimana sih? Dasarnya apa? Harus ada kriteria dulu. Udah pakai deh manajemen pengambilan keputusan itu. Insya Allah dalam hal ini nggak ada negatifnya. Insya Allah jalan kalau memang udah memenuhi kriteria stop. Kalau enggak stop. Itu. Ini kayaknya kasih hadiah juga nih Pak. Silakan Pak. Ini judulnya langkah praktis mendakwai keluarga. Nah kalau untuk sukses, sukses poligami insya Allah. Ada lagi? Silakan. Yang lain. Ya, kita beralih ke pertanyaan dari lembaran. Uh, eh, Ustaz, Eh, delapan 8 tahun saya berumah tangga. Akan tetapi sampai saat ini saya tidak sepenuhnya mencintai istri saya. Hanya saja saya tetap memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Sampai saat ini saya memiliki empat orang anak. Bagaimana nasihat Ustaz agar saya bisa mencintai dengan tulus kepada istri saya, mau nikah lagi istri marah-marah terus? Lah, anak empat dulu bikinnya gimana ceritanya? Anda juga bingung nih. Mau jawab betul, bener mas, bingung saya. Anak empat dulu, gimana ceritanya? <clears throat> lagi ini? Kau, itu atau jadi begitu aja. Ini gini gini. Ini uh, cinta wa ma'adrokama cinta. Cinta itu sering saya katakan kata Imam Ibnu Hazm adalah perasaan hati yang hadir secara alami karena adanya suatu dorongan yang sinkron dengan kebutuhan dan keinginannya. Contoh, kenapa merek HP masing-masing beda? Karena kecondongan hati akan memiliki sesuatu yang cocok, cocok dengan kriterianya saya menjatuhkan pilihan ini. Nah, kalau memang begitu, berarti cinta karunia Allah yang dititipkan kepada hambanya yang dicintai siapapun tidak mengenal level Nabi pun bercinta kata Ibnu Hazm oke nah cinta kalau memang perasaan berarti naik turun karena letaknya di kolok hati. Namanya hati ya tak kolok berubah-ubah. Kalau memang sekarang cinta adalah bunganya hati, ibaratnya asapnya hati, kalau hati berubah-ubah, padam nyala, padam nyala, asapnya pun kadang hadir, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Nah oleh karena itu hadir sesuai dengan faktornya, lenyap sesuai dengan faktornya. Nah, ini. Kalau kita sudah sekarang bertanya bagaimana faktornya? Karena keamanan apa wa faktor masuk surga ada, faktor masuk neraka ada. Makanya tadi Umar bin Khattab negor sama orang yang ingin menceraikan istrinya karena nggak cinta. Apakah semua rumah tangga harus dibangun di atas cinta? Kalau memang begitu mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan kebencian? Nah, sekarang faktor-faktor cinta itu banyak sekali. Yang kita bisa hadirkan nomor satu adalah menerawat hak kewajiban. Nomor satu. Kalau sekarang suami istri sudah terpenuhi hak-haknya, kebutuhan batinnya, mau cari apa lagi? Nggak usah kita sekarang ini berbicara masalah romantis. Ala Romeo Juliet. Atau mungkin kita ingin mencari cinta ala Datuk Maringgi. Nggak dapat. Ya, nggak akan dapat muncul. Yang ada sekarang bagaimana suami istri sibuk masing-masing memenuhi kebutuhan. Kebutuhan batin, kebutuhan agama, kebutuhan materi yang hak kewajiban adalah itu. Contoh saja sekarang, kalau sekarang kebutuhan biologisnya terpenuhi, kemudian kebutuhan ngaji terpenuhi, hubungan mesra apa lagi mau dibicarakan cinta? Mau main sinetron itu? Sekarang kita lihat Apakah kita harus mengungkapkan kalimat cinta setiap hari? Kalau nggak ada ungkapan itu berarti nggak cinta. Itu namanya burung betet. Kalau nggak bersiul, nggak berbunyi, nggak laku. Enggak. Itu adalah perasaan batin yang condong dengan sendirinya menghadirkan implementasi apa? Tegaknya hak kewajiban. Dan caranya apa? Dulukan kalimat apa yang sudah saya berikan terbaik untuk pasangan saya, bukan balik. Apa yang terbaik yang sudah diberikan pasangan ke saya? nontot nanti kita balik deh. Apa yang sudah saya berikan ke istri saya? Apa yang sudah terbaik saya berikan ke suami saya? Enak. Dan pandang kebaikan besar ya ini eh, pandanglah kecil kebaikan yang besar dan pandanglah besar kesalahan yang kecil. Saya ulangi lagi, pandanglah kecil kebaikan yang besar supaya nggak ngungkit dan pandanglah besar kesalahan yang kecil biar nggak blok Karena orang kadang-kadang punya salah besar cuek aja tenang aja. Kayak nggak merasa bersalah ini juga ngeselin Walaupun antum cinta kayak apa, kalau antum punya jodoh kayak begitu, ngeselin. Ini orang sudah salah fatal, masih juga bisa cuek kayak begini. Kesel nggak? Kesel. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah seperti itu. Nah, tolong diperhatikan nikah itu kalau umur tiga bulan bicaranya adalah mawadah. Kalau sudah tiga tahun mawaddah wa Kalau sudah 30 tahun mawaddah wa rahmah warwat. Nah, antum mau mawaddah warahmah terus. Enggak ada. Mawaddah wa rahmah warwat. Nah caranya solusi, cari. Nggak, nggak bisa orang terpaku pada saya dapat masalah nggak berdaya mengatasinya itu namanya bukan orang gentle. Itu namanya orang gak tanggung jawab. Itu namanya orang yang gak ada kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga. Yang tadi awal udah anak bilang atas. Itu. Nah disinilah tadi saya katakan. yang tadi ya. Bagaimana sikap suami yang disayang. Realisasikan deh. Istri yang dikangenin suami. Ya direalisasikan itu aja. Ya. Bahkan saya eh, jelaskan subhanallah wala walahunna misrul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak setara dengan kewajiban. Ternyata setelah kita pecah-pecah uraikan, istri punya hak 58, suami punya hak 58 sama. Subhanallah. Ini saya sampaikan di buku saya Cerdas Memilih Jodoh. Ini buku saya itu runut Sebelum nikah cerdas memberi jodoh. Awal pernikahan muda nikah bahagia. Setelah itu ruwet kalau jantan ceraikan aku. Nah sudah mulai agak stabil. Nah buku ini, ya itu uh, apa namanya uh, runut. Nah yang lagi panas itu ibaratnya lagi euforianya kalau jantan ceraikan aku di situ permasalahan rumah tangga pernak perniknya ada. Makanya rada tebal. Ini masalah rumah tangga. Caranya seperti itu. Jadi kalau memang begitu, jangan tonjol-tonjolkan cintanya dulu. Tonjolkan pekerjaan cinta bukan perasaannya. Perasaan Pak, semua orang bisa naik turun dan tolong ada kaidah kullu jadi kullu jadidin ladid setiap yang baru pasti lezat. Nah ini jangan-jangan cuma cari yang baru aja alasannya kayak begini. Nah ini repot. Karena ada kaidah dari ulama loh, bukan dari saya. Kullu jadidin ladidun. Setiap yang baru pasti lezat. Nah itu. Giliran tadi sudah punya anak empat, nggak punya rasa. Nah itu nanti. Rasa apa lagi yang pengen cari? Kan udah enak anak empat berarti rasa stroberi tuh. Mau cari rasa apa lagi? Nanti kalau antum pindah malah kedondong, malah apa, nggak karu-karuan loh malahan karena apa? Ini orang mencari sesuatu kebahagiaan di luar. Padahal kebahagiaan itu di dalam. Contoh, orang khusyuk apa di dinding masjid, Pak? Enggak, di hati dia. Makanya pernah ada orang protes kepada salah satu pengurus, Pak. Masjidnya tolong Pak direnovasi, saya sholat di sini jadi enggak khusyuk. Eh, khusyuk itu bukan di dinding masjid, Mas. Betul, di hati. Bahagia itu bukan juga di mukanya suami, di mukanya istri, Bukan bahagia di hati saya. Pernah ada juga seorang perempuan datang ke saya, Pak, saya itu selama hidup nggak pernah bahagia dengan suami saya. Loh, suami ibu memang mau dijilatin, Bu? Biar kuring, lezat. Bahagia itu di hati ibu. Bisa nggak men... Contoh aja gini, Pak. Anak kasih contoh. Ibu, bapak datang ke sini. Coba hati ibu bikin. Orang di sini. Di tempat ini banyak kuntilanaknya. Gondoruni gede-gede orangnya jelek-jelek, nanti ketemu orang ngutang paling. Terus habis-habis, keren-keren. Kira-kira ibu masuk ke sini jadi aman nggak batin? Nggak bakal masuk itu. Aduh, aduh, aduh. Coba kalau masuk di sini, masya Allah, di sini banyak malaikatnya. Orangnya baik-baik. Kalau ngutang balik, Subhanallah, mas ini kalau nyapa orang bagus ramah-ramah, masuk lempeng. Dari mana? persepsi hati, bukan orangnya yang di dalam masjid ini toh. Nah, di sini juga begitu mandang istri sama suami, suami sama istri. Jadi nggak ada sekarang ini bahagia di dinding masjid, di muka suami, di ini enggak. Khusus itu bukan di dinding masjid, bahagia itu dari muka suami, lihat seneng terus. Emang muka malaikat? Enggak, oleh karena itu, bagaimana mengendalikan suasana hati? Sehingga saya sering katakan bahagia ialah kemampuan untuk beradaptasi pada setiap perubahan dan mengendalikan hati pada suasana ekstrim apapun dengan cara terima apa adanya jangan tuntut yang seharusnya tawakal kepada Allah penuh dengan konsentrasi keakhiratan orientasi akhirat itu aja Nggak usah cari yang aneh-aneh. Jadi kemampuan beradaptasi pada setiap perubahan itulah titik daripada kebahagiaan seseorang. Pak, orang itu kalau siap suasana adem, siap panas, cenderung nikmat kan? Daripada siapnya cuma panas nggak mau adem atau adem nggak mau panas. Orang itu kalau siapnya kaya terus nggak siap miskin, gimana? Repot suasana hati beradaptasi pada setiap perubahan. Mampu, mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Itulah titik daripada kebahagiaan. Yang tidak bisa, yang nggak bisa mendapatkan kebahagiaan, maka Allah katakan apa? Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi Kan kitanya, bukan Allah juga kok. Allah tidak akan berubah nasib seseorang, nasib hati tadi. Cinta ada, benci ada. Ya kita hanya yang mengendalikan. Bukan orang lain, bukan siapapun. Inna Allah la. Allah aja nggak bisa kok. Inna Allah la yughayyiru rumah. Sebabnya, maksudnya, Allah memberikan itu karena sebab kita. Inna Allah la yughayyiru rumah biqaumin hatta hingga kaum itu yang merubahnya. Ya, yeah. wallahu a'lam bishawab. Lain? e, pertanyaan selanjutnya, saya sudah mampu dalam usaha, usia pun sudah lumayan. Akan tetapi saya sering muncul kekhawatiran dan rasa was-was ketika akan menikah. Mohon nasihat Ustaz. Ini semakin gak nikah semakin was-was. Ya betul. Makanya untuk melihat aja perspektif orang yang rata-rata nikahnya lambat itu semakin ketakutan. Dan anehnya yang ditakutkan nggak ada. Tanya aja yang sudah nikah. Yang dulu antum takutkan ada? Nggak ada. Dan yang antum inginkan, cita-citakan, terwujud? nggak semua. Bahkan Pak, yang kita rencanakan banyak yang meleset. Berarti di sini Allah. Contoh aja, saya dulu punya cita-cita jadi pilot, malah jadi ustad. Antum kebalikannya kan? Gitu kan? Gini aja deh Pak, antum pernah nggak nggak usah jauh-jauh di Bali. Antum ketika dulu duduk di bangku SMA, pernah nggak mikir mau tinggal di di balik papan? Nggak pernah. Antum juga nggak pernah bayangin jodoh antum kan? Yang ngatur semuanya Allah. Antum dapat kerjaan di mana juga. Ya Allah, jangankan SMA Pak. Universitas mau wisuda aja nggak kebayang. Bagaimana sekarang kita yang penting menjalankan sebab, sebab ikhtiar, karena segala sesuatu jalan dengan sebab. Nggak mungkin nggak. Eh, pinter ada sebabnya, bodoh ada sebabnya, punya anak sebabnya nikah, kaya sebabnya kerja, kan begitu. Nah ini juga seperti itu. Makanya saya sarankan. Pertama saran saya, nikah. Udah oh, mau apa lagi? Saya jamin yang antum was-waskan itu nggak akan bakal muncul kecuali paling tinggi 20 persen. Takut nanti saya nggak bisa membahagiakan istri. Takut nggak bisa membawa, me, menghadapi istri yang cerewet. Cari aja nggak cerewet. Dari mana taruh kenalan? Ayo siapa? Ah, sungguh-sungguh bukan di Quran. Ayo siapa perempuan yang nggak cerewet? Ngelamar saya. <laughs> Gitu. Taruh sama kenalan sama ustaz, tolong ustaz carikan istri yang begini, begini, begini. Insya Allah. Tapi tolong dicamkan ini Pak yang saya jelaskan juga. Faktor kegagalan rumah tangga bukan karena sekarang ini fasilitas hidup kurang, harta kurang, atau suami kurang ganteng tidak. Bayangan sempurna sebelum menikah masing-masing pasangan. Memandang pasangannya. Mematok kriteria terlalu tinggi deh itu. Terlalu tinggi. Kadang-kadang bandrol cuma dia 200, Nyarinya yang ratus, Ya gak dapat lah antum. Udah pasang aja bandrol lah gitu loh. Bandrol saya berapa sih? Tiga ratus. Ya udah cari tiga ratus. Sekarang bandrol kita cuma tiga 300 nyari ratus dapat dapat malah nggak mau antum repot kan mendingan cari yang biasa-biasa aja standar Alhamdulillah pinnya bisa dibina harta bisa dibina, semuanya. Insya Allah yang penting adalah tadi. Jangan sekali-kali siapapun, mau laki mau perempuan, membayangkan sempurna pada pasangannya. Sebelum nikah. Membayangkan nanti istri saya, kalau saya sakit nungguin 24 jam. Loh, emang nggak makan? Nanti pokoknya mengganti ibu saya. Apa-apa serba diladenin, serba, serba siap, serba permanen. Sudah ditata di ini, pulang ke rumah juga begitu, masya Allah tampilannya bagus. Ya kadang-kadang bagus, realistis. Ya kadang sempat mandi, terlambat mandi, orang oh, perempuan. Ya nggak ada yang tiap hari datang kayak bidadari, itu nanti di surga. Nah, kalau antum terpaksa juga ragu-ragu, ya udah aja tunggu nanti di surga. Nah itu insya Allah Yang antum inginkan semua ada ya kata Allah إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن بكرا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين itu bahkan disebutkan juga dalam surat al Al-Rahman lam yatmishunna insun qablahum wala jan فبأي آلاء ربكما تكذبان Ya bagus Tiap hari itu Pak kencing bagus wangi nggak pernah disentuh oleh jin dan manusia Mau itu surga oleh karena itu kuncinya terima apa adanya, jangan membayangkan kesempurnaan sebelum menikah. Nanti kecewa pasti itu. Oh, Pertanyaan selanjutnya, saya mempunyai sepupu Ustaz yang baru nikah dengan seorang janda yang mempunyai seorang anak. Akan tetapi orang tua si wanita tersebut dari LDI sehingga tidak setuju akan tetapi si wanita ini tetap nekat meninggalkan orang tuanya. Bagaimana hukum nikah mereka apakah sah secara agama? Kalau sudah memenuhi syarat dan walinya itu menahan, maka ini namanya waliul abal. Wali abal itu kebijakan para ulama berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah diberikan kepada wali yang terdekat. Setelah bapak, siapa? kakeknya, setelah kakek saudaranya, setelah saudaranya kalau ada anaknya. Apalagi janda punya anak, dia yang menikah. Itu aja. Yang penting waliknya. Karena ini sudah adol jelas. Adol ini faktornya adalah faktor sentimen akidah. Makanya terus nikah cari wali setelah bapak. Tapi jangan nikah sendiri. Karena Rasulullah mengatakan Azaniyatul lati tungkihu nafsaha. Penzinalah yang menikahkan dirinya sendiri. Yang sekarang banyak dipahami sebagian orang pendapatnya Imam Ibnu eh, Abu Hanifah janda boleh nikah sendiri itu nggak benar maksudnya janda itu mencari sendiri bebaskan tapi kalau nikah tetap sama wali cari jangan dipaksa-paksa takut rumah terjadi terulang kali masalah perpecahan rumah tangganya gitu loh nyari bebas. Aik akad dia tetap sama wali. Nah kalau begitu nanti bisa nikahin sendiri, nemu janda di halte, nikah yang banyak ya salaman selesai. Ini apaan? Ini apa bedanya pelacur? Bedanya pelacur apa? Inilah hakikat yang diinginkan oleh mereka-mereka yang ingin menularkan mut'ah di tengah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini tanda kiamat. Yang kata Rasulullah SAW, Iza zuhar riba wa zina fi ummati istahalla alaihim adab Allah." Jika telah nampak merajalela riba dan zina, maka dia telah menghalalkan adab Allah atas diri mereka. Ya, baik lanjut. Saya seorang suami yang bekerja dan berdomisili di kota A dan istri saya tinggal di kota Z. Saya mengajak istri untuk tinggal bersama di tempat saya berdomisili. Namun istri menolak dengan alasan tidak mau jauh dari keluarga. Ini A sampai Z berarti jauh banget nih. Ini kayaknya uh, Probolinggo sama Balikpapan. Ini kata para ulama, wanita macam seperti ini kukur nafkahnya. Tolong diperhatikan, di antara hak iya, konsekuensi nafkah, ah, tolong kan Konsekuensi nafkah adalah hak utama tuh karena laki-laki punya hak untuk menikmati penuh istrinya. Yaitu apa? Hubungan suami istri. Kalau itu tidak ada, maka tidak ada kewajibannya. Itu analogi yang dibuat oleh ulama sehingga siapa saja seorang istri yang diajak pindah suami tidak mau maka dengan otomatis kukur nafkahnya dan selanjutnya apa fungsi pernikahan kalau nggak ngumpul sekarang makna nikah apa pak ya coba aja nantanya Antum sekarang biarpun antum beliin sangkar emas, tapi burung gelatik antum kasih Sendirian nggak ada istrinya, coba. Nenes. Makanya burung berkicau itu bukan senang, nenes. Antum aja yang senang. Itu antum tega-teganya burung dikurungin bertahun-tahun kagak ketemu istri itu semua suami dosa antum makanya saya bilangin yang melihara burung nggak ada pasangannya dosa kalau nggak nggak percaya antum aja dibalik kalau burung bisa ngomong mas Lu aja yang saya kurungin gimana? Udah nggak usah jauh-jauh deh mas. Anak lima tahun, lu lima bulan aja. Ayo. Enak aja mentang-mentang burung nggak bisa bicara, lu kurungin sampai lima tahun. Iya pak, tapi ngocengnya bagus. Iya tuh ngenes. Nih, ini kayak burung ini. Ini burung dibeli orang, dikasih sangkar emas di balik papan. Nggak bener. Hikmah dari pernikahan apa Pak? Tazawwajul wadudul walud. nikailah wanita yang mencintai kamu dan pintar punya anak. No, anak. Dari mana kalau tempatnya amek Z anaknya dari mana? Langit apa? Nah disinilah Pak nikah aja Pak. Maknanya nikah. Lugotan apa? Ayo. Siapa yang tahu? Dapat buku. Ma makna nikah lugatan. Nikah menurut arti bahasa apa? Ayo, ibu-ibu pakai mic kalau bisa. Kalau kalau nggak bisa nggak boleh nikah. Gitu ya. Ayo. Ah, Mas, eh? Ikatan. Ikatan mirip-mirip tapi nggak benar. Ada lagi? Ibu-ibu? Dalam bahasanya antum buka di dalam semua kitab fikih. anika lughatan al-jam'u ngumpul dan bersatu. Itu makna lugatan aja secara bahasa saja sudah mengesankan namanya nikah pasti harus kumpul. ad wal-jam'u al-jam'u ngumpul. Nah kalau bisa makna nikah hanya formalitas anda punya akte nikah tok diakui secara KUA ketemu halal itu aja selain itu hilang fungsi rumah tangga hak kewajiban nggak jalan makna rumah tangga macet apa fungsinya maka saya sarankan difahamkan terus secara aktif istrinya sampai dia mau datang kalau tidak dek mau surat nikah apa surat cerai nah itu atau surat apa? Surat dari madu. Ini selamat bekerja sama. Semoga kerjasama ini membuahkan hasil positif dunia akhirat mbak. Dan kita insya Allah susah senang bersama mati hidup sendiri-sendiri. <laughs> Iya. Eh, tulis, nah itu yang datang nanti. Karena pilihan tidak ada lagi. Karena suami Anda bukan burung yang bisa disangkarin lima tahun betah. Apalagi fitnah kanan kiri terjadi. Dengan demikian lugotan wasilahan nggak mungkin kita maknai nikah itu harus ngumpul bersatu, merajut, merakit, berkomunikasi, berkoordinasi, keduanya menegakkan hak kewajiban. Bagaimana bisa tegak kalau nggak pernah ketemu? Wallahu a'lam Ada lagi? Bolehkah seorang pasutri Ustaz e, di depan anaknya saling bermesraan, bersuapan, memberi bunga di antara keduanya di depan anak dengan maksud menunjukkan keharmonisan? Sebetulnya nggak usah dibuat buat ya. Dan hal-hal yang sifatnya sensitif itu jangan seperti ciuman di depan anaknya. Nanti ditiru sama temannya di sekolah. Repot nanti Ya, mendingan ini cium gurunya. Ya, kalau sama-sama. Terus kemudian yang kedua hadirin sekalian, anak khawatir matang sebelum waktunya. Artinya antum hadirkan secara alami yang perlu dirahasikan rahasiakan terutama hubungan seksual. Ya, hubungan-hubungan yang menjurus ke sana itu antum jangan sampai vulgar. Kasihkan aja penjelasan. Ulama sudah cukup memberikan banyak hal itu untuk memberikan pendidikan dan pengertian ke anak ya eh, apalagi yang kadang-kadang kita itu kasihan kadang artis yang setengah orta oh, ini setengah ustad ya di TV bawa istrinya anaknya menunjukkan kemesraannya akhirnya cerai kan kasihan ya itu banyak kan nikahnya aja di Jabal Rahmah ditulis eh cerai juga sampai akhirnya sekarang orang takut nikah di Mekah itu karena dia dia bikin sendiri. Siapa yang nyuruh nulis di Jabal Rahmah? Makanya saya kalau sana, eh ibu-ibu jangan naik ke atas Jabal Rahmah. Nulis macam-macam, nanti cerai sama suaminya. <laughs> turun dia. itu <laughs> eh aneh-aneh gitu. Nulis nama suami istrinya, sholat di Jabal Rahmah ngapain? Itu. Yang lebih lucu lagi, nikmat iktikaf kadang-kadang dibuang-buang, ngadakan tafakur di Jabal Rahmah. Itu ada. Ditinggal itikafnya. Mangalatul Qadar lagi. Katanya tafakur Lailatul Qadar di jabar Rahmah. Temanya. Malam-malam di sana. Emang sepi asri. Yang ada cuma ontak. Tapi kan emang iktikaf Lailatul Qadar khairun min al-fishar. Nih yang ada-ada begitu. Makanya kita hindarkan. Nah hal yang ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang mencium istrinya sebelum wudhu, tapi ciuman rahmat, ya, bukan ciuman syahwat. Ini harus dibedakan. Pokoknya antum ngerti lah begitu ya. Antum antum baru bisa milah mana yang sekarang kurang normatif, mana yang sekarang ini normatif. E, bagaimana Ustaz dengan fenomena sekarang tentang adanya perjanjian pernikah terhadap harta suami dan istri yang harus dipisahkan? Sebetulnya itu mau ada perjanjian, gak ada perjanjian dalam hukum Islam, harta sebelum nikah itu harus digonogini. Ketika cerai harus dikembalikan kepada masing-masingnya. Nah, yang jeleknya aturan kita sekarang, konogini itu dibelah jadi dua. Mau yang kerja kontang pating istrinya kayak suaminya pokoknya 50-50 persen. Ini nggak bener. Namanya gonogini itu <clears throat> mengembalikan harta kepada asal pemiliknya. Ini milik suami mana aja, milik istri mana aja. Sebelum menikah namanya gonog ini, setelah menikah namanya harta kerja bersama-sama. Dibilang kan bisa diketahui. Contohnya bikin toko. Yang peran aktif siapa? Modalnya siapa? Oh istri. Ya suami paling ngambil e, barang ke pasar, antar jemput udah kita anggap akadnya tukang ojek enak <laughs> aja gue tukang ngojek ya maksudnya ngitung-hitungannya gitu loh kan dihitungnya susah nih ya gimana kan antar ya kita anggap hitung-hitungannya mas kan tiap hari ngantar barang jemput barang ya kita anggap tukang ojek dua puluh ribu kali lima tahun ini dapatnya <laughs> gitu loh kalau rugi ya kita islah damai itu namanya hitung-hitungan islah nah yang ada sekarang nggak dibelah jadi dua sampai pengadilan akhirnya apa nggak selesai-selesai rumah dibelah semuanya sampai pintunya satu daun untuk suami, satu daun untuk istri, genteng diparuh, semua diparuh, remek kan rumah. Padahal islah bisa gini, sekarang rumah dulu dibeli sendirian apa berdua? Oh berdua. Perempuannya berapa persen sih dulu harganya 500 juta, istri 300, suami 200, berarti berapa persen? Istri 60 persen, suami 40 udah tinggal gitu. Sekarang dijual laku 5 miliar. Nah, 60 persen untuk istri, 40 persen untuk suami dari 5 miliar. Jangan dikasih cuma 300. Lo kan dulu ini 300 kan? Ini namanya nakal. Gitu. Loh, kamu kan dulu orang 500 deh. Mas, ini rumah udah laku 5 miliar. Enggak, pokoknya kamu dapatnya 500. Gitu. Enggak benar. Prosentasi. Karena ini milik bersama. Motor juga begitu. Ini motornya siapa dulu, mobilnya siapa. Tapi kalau dalam perjalanan rumah tangga ya jangan keren-keren banget tadi. Dikasih merekin semua. Motor suami, motor istri, sandal suami, sandal <laughs> istri. Karena jepit itu sama-sama mereknya ini kasih S suami, I istri itu terlalu keren, kunci juga kamar khusus, barang-barang istri, barang-barang suami. Apalagi lebih keren lagi nyewa mobil aja nyewa, pom, itu berapa kilo mas rencana. Yang ngaji ke papan wah ini 300 kilo mas. Berarti kali sekian meter, dikali sekian, terus masa penyusutannya, <laughs> itu gitu kan gitu. Kali sekian, ini mas keluar sekian, ini namanya bukan hubungan suami istri, hubungan karyawan kantor. Jangan seperti itu. Ya. ya. E, pertanyaan selanjutnya Ustaz, hmm. dalam mengelola harta, saya dan suami sudah sepakat untuk seluruh gaji suami dikelola oleh saya. Termasuk untuk infak. Bagaimana hukum infak tersebut? Apakah pahalanya saya juga dapat Ustaz? Dapat separuh. Jadi kata Rasulullah SAW, Eh, falahu falaha nisfu eh, falahu nisfu ajrihi separuh pahala untuk suami berarti separuhnya untuk istri ya Allah Anda mau tanya bagaimana kalau orang tua ditinggal mati anaknya yang belum balik sedangkan orang tua tersebut tidak soleh senantiasa bermaksiat kepada Allah selagi muslim insya Allah dapat syafaat karena kalau sudah kafir nggak kena Sebagaimana firman Allah, maka lil Nabi walladzina amanu ayat yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun kepada orang yang mati musyrik. Dan juga syafaat. Syafaat itu tidak diberikan kepada ahlu syirik, ahlu tauhid. Ini juga berlaku Nabi kepada umatnya dan seluruh umat kepada umat lain seperti ulama kepada ini Nabi kepada umatnya dan orang tua kepada anaknya anak kepada orang tuanya itu nah, ini pertanyaan kemarin Ustaz Iya. e, di awal acara kemarin Ustaz menyampaikan bahwasanya arahkan anak sesuai dengan keinginan tetapi bukan keinginan daripada orang tua Pertanyaannya, bagaimana bila anak mau sekolah tempat kuliah yang di bidang teknik yang mana bidang tersebut adanya di luar negeri seperti Jerman, Inggris, Jepang dan lainnya? Hadirin sekalian, cari ganti yang mirip-mirip di sini. Dan yang paling penting dulukan dialogis dan argumentatif. Jangan sampai ada tekanan-tekanan. Jangan sampai apalagi anak itu e, dipaksa, tapi dia logis yang argumentatif. Kenapa kamu tidak boleh sekolah ke luar negeri? Gini loh nak, nanti dampaknya di sana sekuler, kafir, ilmunya nanti ilmu filsafat, teman kamu siapa nanti? Apalagi akidah kamu masih lemah. Syukur-syukur diarahkan ada tentang negara Arab seperti Saudi sekarang membuka eh, Universitas Ilmu Pengetahuan Umum itu sangat Bagus ya. Arahkan ke sana. Kalau enggak kita arahkan di Indonesia yang mirip-mirip menjadi penggantinya. Ya. Tapi jangan dipatahkan. Yang penting bagaimana dialognya, bagaimana argumentasinya. Anak kasih ya terus saja ya dan itu dimulai sejak dini dijajakin sejak SMA syukur-syukur SMP kelas 9 itu sudah ada pengarahan bakat kamu nanti mau kemana Mau sekolah umum apa agama, mau menekunin mana, terus nanti anak pengen ke sono, pengen ke sana. Itu kita ada spare waktu untuk mematahkan. Antum tahu dialog mau masuk besok daftar ke universitas nggak kena. Kayaknya kita berlakukan juga ke anak saya. Kita tanyain sejak SMP mau kemana, mau minta sekolah. Kita arahkan pelan-pelan. Dengan demikian, ada sekitar waktu kalau dia agak sedikit ekstrim. Pokoknya Pak, saya mau sekolah ke luar negeri. Nah, itu ada waktu. Masa masih ada SMA 3 tahun. Tapi kalau aku mudah lulus, baru dialog. Nah, ini yang bermasalah. Lagi yang lain? <clears throat> Iya. Nampaknya ini pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Karena hampir jam 12. Uh, eh, orang tua saya atau mertua saya masih suka dan melakukan perbuatan syirik dengan memiliki jimat dan barang-barang yang berbau syirik seperti keris, minyak, dan lain sebagainya. Bagaimana kami harus bersikap? Kami sudah menasihati akan tetapi belum berhasil. Yang lebih parah lagi jimatnya itu juga selalu dibawa ke rumah kami. E, kalau yang dulu saya lakukan ke orang tua, jimatnya saya ambil semua. Ya, saya simpan. Sambil saya jelasin. Ini untuk saya, Pak harus regenerasi. <laughs> Itu kan gitu. Nah, bapak sudahlah, ini apa udah cukup. Anak bawain semua. Baju, ontok, kosumo, semua semua ini udah lepas. Nah tahapan berikutnya kita jelasin negatifnya. Ini, ini. Alhamdulillah. Mau iya nggak, udah enggak ada barangnya. Itu. Tapi tidak semua orang tua bisa digituin ya karena dia takut kualat apalagi udah terak, terikat oleh kerisnya nanti kalau nggak dimandiin panennya kurang bagus dagangannya kurang lancar nah ini intinya jalan utama adalah dialog nah dialog caranya antum masuk lewat pintu yang kita sepakati yang kita sepakati dengan orang tua apa orang tua sama-sama sholat umpamanya udah masuk aja lewat sholat Orang tua mungkin ada nilai-nilai baik yang sering dia omongin. Lewat itu aja. Nah, saya dialog, dialognya selalu begitu. Masuk ke dalam masalah yang sama-sama kita sepakati antara kita dengan orang tua kita. Apa? Masalah orang tua, sholatnya rajin sebetulnya Masya Allah. Udah, masuk aja lewat sholat. Caranya, Pak, Bapak sholatnya rajin banget nih Masya Allah. Dari mana dulu belajarnya Pak? Ya, dialog yang enak. Ya, Sholat itu fungsinya apa sih Pak? Dulu. Nah mulai. Yang merintah siapa? Rasulullah. Nah ini nyimpen keris ini ada nggak yang merintah? Nah karena udah mulai ke sana. Pelan-pelan. Kita tarik ulur. Kalau sudah mukanya mulai beringas. Ah, tahan dulu, jangan dilanjutin. Maaf Pak ya, kita lanjutin lain kali ya gitu. Tahan dulu, jangan diserang terus itu nanti bisa golok keluar apalagi ini e, jimat rojo sewunya bisa keluar gitu ya hanya tahan terus begitu nah ambil juga bikin skala prioritas apa yang duluan karena kemungkaran di orang tua apalagi banyak seperti itulah caranya insya Allah e, dan dari buku ini juga e, sebagai panduan langkah praktis mendakwai keluarga bagaimana ke anak, ke istri, ke suami, ke anak, ke orang tua.